Cuma dua halaman. Ya. Kalau yang bawa apa handphone browsing cari terjemah matan kawaid Arba'ah supaya bisa ikut belajar. Ya, supaya supaya aktif e, kajian kita hari ini. Taib matan al-Qawaid al-Arba'ah ini disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab eh, rahimahullah. Imam Muhammad bin Abdul Wahab memang memiliki kelebihan yaitu seringkali dia dapat menyederhanakan hal-hal yang jelimet. Ya, dapat menyimpulkan, merangkum dan menyederhanakan hal-hal yang eh, eh, sulit difahami oleh awam. Akhirnya banyaklah buku-bukunya sifatnya sudah langsung poin-poin inti, ya. Uh, dan akhirnya zaman setelah Lima Muhammad itu Abdul Wahab pun mengenangnya dan karya ilmiahnya selalu dihidupkan di mana para ulama-ulama yang datang setelahnya tak menerjemahkan, merangkum, mensyarah, menerjemahkan, merangkum, mensyarah apa-apa yang menjadi tulisannya ya. Di antaranya adalah al-usul as yang kita ketahui al-usul as yang banyak dihafal oleh para penuntut ilmu. Kemudian juga kitab tauhid. Ya kan? Berapa banyak orang yang mensyarah kitab tauhid ini? Di antaranya adalah Fathul Fathul Majid yang di apa namanya yang yang biasa kita banyak dibahas kitab itu di kajian-kajian ahlu Ya. Nah, di antara tulisan-tulisan alimah Muhammad bin Abdul Wahab juga yang yang yang uh, apa? Yang memang dikenang benar-benar adalah e, risalahnya ini risalahnya ini tentang Al-Qawaid Al-Arba'ah, empat kaidah ini. Al-Qawaid Al-Arba'ah, empat kaidah. E, empat kaidah ini apa yang dimaksud dengan empat kaidah ini? Ini empat kaidah yang dengan itu kita mengenal kesyirikan. Empat kaidah yakni empat poin inti yang dengan itu seseorang faham maksud dari kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala larang dari para makhluknya. Lihat. Ya. Kenapa? Ngapain bahas syiriknya? Ngapain bahas kesyirikan? Ya kan? Karena tujuannya adalah ini namanya ta'rif al-asya bididdih atau biaksi. Imam rahimahullah mau mencoba menjelaskan sesuatu dengan menjelaskan kebalikannya mau mencoba memberikan gambaran, penjelasan tentang sesuatu dengan cara apa? Dengan cara yang indah, yaitu caranya apa? Bisa jelaskan kebalikannya. Tayyib. Masalah sunnah. Apa makna kata sunnah? Ulama pada bilang dalam salah satu definisi yang mereka berikan tentang sunnah adalah sunnah adalah nakidul bid'ah, lawan kata dari bid'ah. Ya enggak? Kalau ditanya definisi bid'ah apa? Lawan kata sunnah. Kelar gak urusan ini? Hah? Iya kan? Nah, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab mau mencoba menjelaskan pola kesyirikan terdahulu yang Allah murka itu kayak gimana sih? Supaya apa tujuannya? Supaya manusia, para pembaca tentunya, tahu bagaimana tauhid yang dituntut Allah. Itu loh. Tujuannya itu. Ini yang kami pahami dari tulisan Al-Imam Rahmatullah. Sekali lagi dia jelaskan tentang kesyirikan yang terjadi dulu tuh polanya kayak gimana sih disirikan dulu supaya apa supaya kita dapat memahami pola bertauhid yang dituntut Allah Subhanahu wa taala karena apa karena semakin jauhnya zaman dan semakin menyebarnya kejahilan akhirnya seringkali orang-orang mengira beberapa bentuk atau beberapa kegiatan yang sifatnya syirik mereka mengira hal tersebut adalah ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah nah ini terutama pada masa lima Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah hidup di mana kesyirikan merajalela di jazirah Arab ketika itu. Ya. Sehingga akhirnya Allah wafaqah, Allah memberinya taufik juga dengan keluarga Al Saud rahimahullah dan akhirnya dapat mendirikan puasa dan e, apa menyebarkan tauhid dan sunnah di negara tersebut. Baik, kita lihat matannya. Matan Al-Qawaid Al-Arba'ah, ya. Tentunya Al-Imam rahimahullah menyebutkan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang dimulai di Al-Usul as di kitab-kitab yang lain dimulainya dengan membuka membuka dengan nama Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Betapa sebuah pembukaan yang mulia dengan menyebut nama Allah. Ya kan? Ta'asiyan bi kitabillah, yang sebagai bentuk taulad bertauladan yang kepada kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim di mana Allah membuka surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Taubah, kecuali surat Taubah atau itu enggak enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Juga dianjurkan untuk kita memulai surat-surat yang kita tulis, memulai tulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat-suratnya membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di, di Sahih Bukhari, Rasul Shallallahu alaihi wasallam membuka suratnya yang dikirimkan kepada Kaisar, ya, eh, Kaisar-kaisar dan Kisra, yang para pembesar Romawi dan Persia. Rasul di situ berkata, tentunya bukan Rasul yang menulis. Rasul hanya mendiktekan dan para penulis yang menulis al Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man السلام على من demikian surat azab semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk ya kan? ini ad'uka eh, hadha min Muhammad ibn Abdullah ini dari Muhammad ibn Abdullah wa rasul ila Kaisar kepada Kaisar Azimur Rum pembesar Romawi atau Kisra Azimul Furs Kisra pembesar Persia Inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyuruhmu dengan seruan Islami. Aslim taslam. Masuklah kau ke dalam Islam, niscaya kau akan selamat. Ya. Demikianlah ala kulli hal isi surat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaftatihuha bi basmalah. Dan Rasul membukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau tasmiyah bismillah aja pakai ar-Rahman ada pun melakukan hal-hal yang kita mau lakukan dianjurkan tas tasmiyah bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah mau makan bismillah mau minum bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, "As'alullah al al-arsy al 'Azim ay fid dunya wal akhirah." Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ya, yang Maha Mulia Rabb al-Arsh al-Azim. Tuhan pemilik al-Arsh yang agung. Arsh ini Arsh singgasana. Arsh kalau mau diterjemahkan tandu, lah tandu. Arsh yang digotong. Oke, okay? tandu ya namanya ya. Di atasnya nanti ada kursi. Nah, kursi ini yang namanya singgasana. Allah bersemayam di atas. Ya, Arsh ini begitu besar luar biasa. Ya, dapat kita pahami dari hadis-hadis yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dan nanti di hari kebangkitan arsh tersebut dipanggul, dipandu oleh delapan malak, delapan malaikat digotong. Ya. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin dan pada saat itu nanti arsh Tuhanmu ditanggul ditangguh oleh delapan yakni delapan malaikat yakni satu malaikat yang besarnya ketika menampakkan diri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dengan sayap yang menutupi ufuk timur dan ufuk barat dan Rasul pun akhirnya Shallallahu Alaihi Wasallam terpingsan melihat wujud asli malaikat ini itu satu itu satu nah yang botong ars delapan yang kayak begitu maka besar arsh luar biasa ya. Rabb al-arsh al-azim, yakni Tuhan pemilik al-arsh yang mulia. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu di dunia dan di akhirat. Nah, uh, eh, yang Syekh rahimahullah memulai risalahnya dengan mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu, terutama yang membaca risalahnya ini. Syekh memohon kepada Allah agar semoga Allah senantiasa melindungimu di dunia dan di akhirat karena demi Allah tidaklah seseorang terlindung kecuali kecuali karena Allah yang melindungi ya ya dari uh, <coughs> uh, dari dari dari dari hal-hal yang tidak diinginkannya atau melindunginya dari fitnah-fitnah baik fitnah fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat tidaklah seseorang terselamatkan dari syubhat yang seringkali membawa kepada kesyirikan tidak juga seseorang terselamatkan dari syahwat yang akhirnya seringkali membawa kepada kekufuran kecuali karena Allah selamatkan dia. Nah, kita nih yang kenal tauhid, alhamdulillah kenal sunnah. Karena apa? Bukan karena emang bolehan kita, bukan karena kita jago, rajin belajar, emang kita orangnya bijak mau mendengar. Bukan, bukan, bukan. Kita nih dapat masuk golongan ini karena apa? Karena emang Allah pilih kita di antara hamba-hamba. Lihat nanti kita nggak punya apa-apa. Ya, jadi jangan pernah banggakan kelebihan yang ada pada dirimu kecuali dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Makanya selalu dikatakan kalau mau memuji atau dipuji selalu dikatakan masya Masya Allah kenapa kita menyerahkan seluruh pujian ibu dan puasa ibu kepada Allah Subhanahu wa taala atau ungkapan kata-kata apa ketika dipuji hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan Allah atas. Ya, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya pada Allah. Yani aku tak mampu apapun. Ya. Wa ayyaj'alaka mubarakan dan aku memohon kepada Allah juga agar senantiasa menjadikanmu mubarakan, senantiasa diberkahi. Senantiasa diberkahi. Berkahnya artinya apa? Berkah. Al-barakah fil al-barakah secara etimologi, secara bahasa artinya ziyadah, nambah. Berkahnya artinya nambah. Ya. Berkah artinya nambah. Yang dibertambahnya tidak selalu dari sisi nominal, yang harta yang diberkahi adalah harta yang kalaupun sedikit, namun terasa sangat mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Itu. Kita dapat katakan maka berkah ini nggak selalu dari kuantitas, tapi dari kualitas ilmu yang diberkahi, ilmu yang kalaupun sedikit tapi benar-benar memberi efek pada hati dan merubah kehidupan seseorang. Ya, itu. Ya, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan atas kita, rezeki dan ilmu yang diberikan. Aina ma wherever you are, dimanapun kau berada. Aku memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi dan senantiasa memberkahimu dimanapun kau berada. Wa ayyaj'alaka dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadikan menjadikan mimman termasuk golongan yang idza rutiya syakar apabila diberi dia bersyukur. Wa idza betuli sabar dan apabila dia di, diuji dia bersabar. bersabar. Wa idza aznab istaghfar dan apabila dia berdosa selalu berizin selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sabar, selalu bersyukur dan selalu beristighfar. Fa inna haula adalah unwanu sa'adah. Karena dikarenakan tiga hal tersebut adalah tonggak kebahagiaan, fondasi kebahagiaan. Tiga hal ini, tiga kesadaran yang diperlukan pada diri seorang hamba. Yang ketika seorang hamba menguasai tiga hal ini dalam dirinya, maka jadilah dia eh, jiwa yang yang yang yang baik, eh, jiwa yang yang yang katakan eh, eh memenuhi apa-apa yang dibutuhkan ya. Jadilah dia sekaya-kayanya manusia ketika dia menguasai tiga hal ini. Yaitu apa tadi? Sabar, syukur, istighfar. Kalau mau dibikin lambang, kayak lambang eh, satu bunderan dibelah tiga begitu. Oke? Ya? Okay? Satu bunderan dibelah tiga sabar, syukur, sama istighfar. Kenapa demikian? Karena nggak lepas dari itu kehidupan. Ya kan? Kalau nggak diuji, dibagi sama Allah Subhanahu wa taala dan demikianlah ajaran Nabi amril mu'min, ajibnya perkara mukmin itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengagum mengagumkannya perkara seorang mukmin, ajaban, ajaban, ajib, ajabannya li amril mu'min ajibnya perkara seorang mumin. inna amrahu kullahu lahu khair sesungguhnya seluruh kondisinya berefek baik baginya yakni memberikan keuntungan baginya ya in asabathu husarra syakara fakana khairal apabila dia mendapatkan kesenangan yakni kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur maka berefek baiklah baginya yakni sudah mendapatkan kesenangan dia bersyukur akhirnya apa janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sungguh apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Jadilah berefek baik kesenangan ini untuknya. Jadi Yani kesenangan tersebut tidak membuatnya larut dan membuatnya hancur. Berapa banyak kesenangan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada seorang hamba yang akhirnya menjauhkan hamba tersebut justru dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesenangan tersebut adalah bentuk azab Allah Subhanahu wa taala, azab fi thawbin ni'mah, azab dalam baju nikmat, istidraj. Istidraj. Seperti kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan atas Fir'aun, Qarun and the gang. Okay? Apakah itu bentuk keribuan Allah atas? Nah, itu bentuk azab Allah atasnya. Cuman azab Allah manis itu. Itu namanya azab yang manis ya. Itu sweet punishment. <laughs> itu azab yang manis. Allah azab para hambanya dengan apa? Dengan kenikmatan. Yang dimana kenikmatan ini membuat dia semakin Allah inginkan dia semakin larut dan terjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab fi thawbin ni'mah azab dalam baju nikmat. Ya, berapa banyak orang yang dapat nikmat dari Allah ternyata justru masih. Tapi seorang yang beriman, dia dapat kenikmatan dia bersabar, tulis. Wa idza asabatu dharra dan apabila dia tertimpa dur, yakni hal-hal yang tidak diinginkan yang mudarat, bahaya dan lain-lain. Sabar, dia bersabar, maka khairallah, maka jadilah hal tersebut juga menguntungkan baginya semakin jadi baik baginya. Ya, ini apa jadi orang jadi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Yang ini dengan kesabaran yang ini adalah menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang terdah, terdahulu. Jadi mau kondisi apapun selalu menguntungkan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua hal ini di, di, di, di, di Allah sendiri yang ajarkan doanya untuk meminta kepada Allah dua hal ini untuk untuk syukur untuk syukur Allah ajarkan langsung di dalam Al-Quran. Rabbi auzihni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatik fi 'ibadika as-salihin. Ya Allah, berilah aku kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat mu yang kau limpahkan atasku dan atas kedua orang tuaku. Ya. Hah? dan untuk selalu beramal soleh, melakukan amal-amal soleh yang kau redoi dan jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Untuk bersabar, itu untuk bersyukur. bersyukur. Untuk bersabar, Allah pun ajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana afriz alaina sabran. Ya Rabbi, penuhilah diri kami dengan kesabaran. Penuhilah diri kami dengan kesabaran. Ya, Wasabbit aqdamana dan kuatkanlah hati kami. Yani kesabaran atas tiga aspek sabar. As-sabru ala al-ma'mur, sabar atas yang diperintahkan. As-sabru ala al-mahzur, sabar menghadapi hal-hal yang dilarang. As-sabru ala al-maqdur, sabar atas hal-hal yang ditakdir, ditakdirkan tiga hal. Wasabbit aqdamana dan kuatkanlah kaki-kaki kami, yakni teguhkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Setelah senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur juga, ya, satu kesadaran lagi akan menyempurnakan jiwa seorang mukmin yaitu apa? Selalu dia beristighfar. Selalu dia beristighfar. Karena apa? Kenapa selalu beristighfar? Karena nggak mungkin gak ada. Karena nggak mungkin ada orang yang nggak berbuat dosa. Mulianya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang satu nggak punya dosa, yang satu punya dosa. Bukan karena itu. Allah menghitung mulianya seseorang di sisinya adalah dikarenakan apa? Sebesar apa kesadaran kesadarannya untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah dosanya mau segede apa. Terserah Allah Subhanahu wa taala apalagi kalau kita baca hadis-hadis roja, hadis-hadis roja. Tahu roja? Hah? Radio. Radio. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis roja, ya Allah, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Maha yang Maha Luas. Ya kan? Inna Allah ya yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar para pendosa di siang hari bertaubat di malam harinya. Allah membentangkan tangannya di siang hari tuba musiul lain agar para pendosa di malam hari bertobat di siang harinya terus begitu hatta tatlu asyamsu min maghribiha sampai matahari terbit dari arah sebaliknya dari barat lihat hadis-hadis taubat baca hadis-hadis taubatnya ajib ya cuman kadang kalau baca itunya doang terus suka jadi ada meremehkan kita ini yang terjadi sama kita seringkali ya lupa baca hadis-hadis yang serem maunya baca-baca hadis yang ajib-ajib aja Hadis-hadis yang mengancam dan lain-lain kita kita pura-pura budak. Iya enggak? Hadis-hadis yang khauf, ajib baca hadis-hadis saja syuk. Abdi. Lau ataitani ah عبدي لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم أتيتني غفرت لك على ما كان من ذنبك ولو بال Wahai hambaku, Andai saja dosa-dosamu memenuhi antara langit dan bumi, tak ada manusia dosanya segitunya. Hatta Fir'aun alaihi laknatullah. Dosanya gak segitunya. Tapi kalau ada manusia dosa yang memenuhi langit dan bumi, kemudian kau datang padaku ya, ini minta ampun. Aku ampuni engkau sebesar apapun dosamu. Abdi lau balaghat eh, eh, eh, lau balaghat dzunubuka ana Abdi wahai hambaku, andai saja dosa-dosamu memenuhi muka bumi, Hah? Andai saja dosa-dosamu memenuhi muka bumi, hanya setiap jengkal muka bumi kau buat maksiat di situ. Mungkin nggak ada orang segitunya. Fir'aun Abu Lahab nggak segitunya. Tapi katakan ada manusia dosanya segitunya. Ya? Wahai hambaku, apabila kau mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh muka bumi, dan kau mendatangiku, tapi kau tak mensyirikkanku dengan satu hal pun, oke, okay? cuma dosanya sebanyak itu. Ataituka bi qurabiha maghfirah. Sungguh aku yang akan menghampirimu dengan ampunan sepenuh muka bumi juga. Ya, baca dah hadis-hadis tobat nih kan? <laughs> nggak nggak habis habis. Akhirnya seringkali membuat kita lengah. Hati-hati di, diiringi dengan hadis-hadis yang khaus juga yang yang memberikan peringatan, ya. yang yang, yang yang nakut-nakutin, ya, yang ngewedeni, insyaallah. Ayo. Nah, eh, eh, dan toh manusia memang diciptakan selalu berbuat dosa kan kepada Allah Subhanahu wa taala kullu bani adam khata'un wa wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini senantiasa berbuat dosa dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat dosa nih at-tawwabun orang-orang yang senantiasa berbuat Ini hadis dari sisi sanadnya terus terang ada kelemahan. Oke? Okay? kalaupun maknanya tidak bertentangan dengan apa-apa yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di periwayatnya ada yang namanya Ali bin Mus'ida. Ali bin Mus'ida. Orangnya baik, akidahnya apa Pak? Cuma, cuma hafalannya ada khusus sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah kadang kadang mendoifkannya, kadang mensahihkannya. Ali bin Mus'ida. Ketika ada jalur lain yang menguatkannya maka dikuatkan. Baik, itu intermezzo sedikit tentang terminologi hadis tentang tentang mustalah hadis. Ala kulli hal, kullu bani adama khata'u wa ini khata'ina Setiap hamba, setiap anak-anak Adam alaihi salam senantiasa berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah adalah orang yang senantiasa ber, bertaubat. <coughs> Iya kan? Yang berbuat salah, ya udahlah manusia yang diciptakannya begitu. Toh kita nggak diciptakan dengan sayap seperti malaikat yang nggak punya hawa nafsu, enggak. Kita diciptakan, iya kan? yang lelakinya buaya, yang perempuannya racun. Katanya begitu kan? Iya. yeah. Ya? Yang lelakinya buaya, yang perempuannya racun. Buaya beracun mati gitu. yang ini emang kita diciptakan akan selalu penuh dengan kelengahan dan dosa. Nah, terlepas dari itu semua sehingga mulianya seorang individu dibanding yang lain bukan karena dia bikin dosa dia enggak, enggak, enggak. Tapi yang satu senantiasa sadar untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa-dosa yang dia sadari ataupun yang tak biasa. Yang satu benar-benar lengah, tak pernah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah karena memang tidak ada kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, terlalu ke Atau entah karena ke karena dia terlalu merasa suci dan tak berdosa. Ya. Nah, mulianya seseorang, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu. Ini astagfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku astagfirullah wa atubu ilaih beliau dan sehari ini ada apa? Seratus kali. Ya, maka itu astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ketika seorang hamba jiwanya selalu dia sadar untuk selalu bersyukur atas nikmat yang akan dia dapatkan, selalu sabar atas musibah-musibah yang menimpanya dia sadar bahwa ini adalah bentuk cinta Allah atas diri. Allah ingin sebagian itu yang lalu terhapus dengan apa dengan musibah. Kemudian juga setelah itu dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan bertaubat kepada Allah. Karena apa? Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu berangkat dari dosa. Kaidahnya kan, manazalat musibatun qattu illa Bidambir. Tidaklah terjadi sebuah musibah pun kecuali pasti karena dosa, pasti. Wama rufi'at dan tidaklah musibah atau bala tersebut Allah angkat illa bitaubah kecuali dengan tau taubat. Iya kan? Akhirnya jadi jadi jadi jadi sinkron. Kesadaran-kesadaran ini seolah-olah membentuk sinergi yang menjadikan seorang apa jiwa seseorang ini menjadi jiwa yang paripurna, jiwa yang baik. Ya? selalu sabar, selalu syukur, dan selalu beristighfar. Ini sebenarnya kalamnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Dikutip sama Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ibn Al-Qayyim Jawziyah ini Tabibul kulu, dokter hati. Biasa. Ya, dokter hati dia. Ya. Oke? Nanti kalau motor yang rusak, rusak, nanti pergi ke dokter otomotif, pergi ke bengkel. Oke? Okay? Kalau body yang rusak, pergi ke dokter fisik, pergi ke rumah sakit. Tapi kalau hati anda besar, buka buku-buku itu Qayyim aja. Ya, jadi iya. iya. Tayyib. Masuk ke berikutnya, fakrah berikutnya. I'lam, ketahuilah arsyadakallahu la ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkanmu, mengarahkanmu ke arah ketaatan kepadanya. Oke? Okay? Annal Hanifiyah bahwasanya Hanifiyah Millata Ibrahim, millah agamanya Ibrahim alaihissalam. Hanifiyah apa artinya? Hah? Enggak, Hanifiyah secara bahasa artinya justru bengkok. Oke? Okay? Hanafiyah apa artinya Hanafiyah? Yang belajar bahasa Arab mana? Hah? Belajar bahasa Inggris mana? <coughs> bahasa kafir dipelajari. Kalau bahasa Arab yang bisa boleh. Jadi yang bahasa kafir jago bahasa Arab tapi bisa malu ketemu Allah mau kata apa nanti. Kau bahasa musuh musuh kau kuasai bahasaku di Quran di kitabku kau tak kuasai mau kata apa? Ada Allah. Ayo, ada mau bahasa Inggris bahasa Arab boleh ayo mau coba. Hanifiyah artinya al-mail yang condong dari al-mailu yang condong dari kesyirikan. Okay? Ada condong dari, ada condong kepada. Condong kepada itu mendekati. Okay? Condong kepada mendekat, mendekati koruba. Tapi kalau condong dari terjauhkan tuh. Hanifiyah ulama kasih definisinya al-mailu 'anil yang terjauhkan dari kesirikan. Ya, itu agamanya Ibrahim alaihissalam. Intinya adalah anta'budallah agar kau hanya beribadah kepada Allah wahdah satu-satunya. Mukhlishan lahuddin serahkan dengan menyerahkan seluruh agama baginya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, وَمَا ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Zuriyat ya di mana? Ini Ibrahim alaihissalam, poinnya di sini. Kenapa Ibrahim alaihissalam dibawa oleh Alimah Muhammad bin Abdul Wahab? Karena apa? Karena bangsa Arab dulu yang melakukan kesyirikan dan lain-lain, mereka mengaku berada di bawah mengikuti agama nenek moyang mereka yang dimana hal tersebut datang dari Ibrahim alaihissalam tentunya. Oke? Selalu sebuah kaum itu melakukan kekeliruan yang mereka lakukan dan mereka mengaku par. Kami mengikuti para pendahulu kami. Padahal kalau para pendahulunya masih hidup, mereka berlepas diri, nggak ngaku, nggak mau, nggak mau, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Iya nggak? Isa alaihissalam kalau masih hidup sekarang, terima bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepadanya itu mengikutinya itu Nasrani. Berlepas diri itu. Imam Syafi'i lagi jangan Nabi bisa Imam Syafi'i masih hidup di kalangan kaum muslimin yang katanya Syafi'iyah di Indonesia dia berlepas diri. Siapa nama Imam Syafi'i dia nggak tahu. Bukunya apa aja nggak tahu. Lahirnya di mana nggak tahu. Matinya di mana nggak tahu. Gurunya siapa aja nggak tahu. Muridnya siapa aja nggak tahu. Terus siapa yang mengikuti? Dia cuma ngikutin engkau ya berarti kan, bukan ngikutin Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i ya udah nggak usah ngaku Syafi'i Imam Syafi'i, Imam Syafi'i masih hidup ditabokin itu. Ya. Kan? nah bangsa Arab dulu ngaku yang ngikutin Ibrahim alaihissalam, padahal Ibrahim Hanifiyah terjauhkan dari kesyirikan. Ini, makanya dibuka dengan fakrah ini oleh Imam Muhammad itu Abdul Wahab. Fa'idha aradta anna Allah khalaqaka li'ibadati. Apabila kau telah sadari bahwasanya Allah hanya menciptakanmu hanya dalam rangka beribadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah adalah tujuan penciptaan kita. Ya. Fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tersebut tidaklah dapat disebut sebuah ibadah, yakni tidak sah kecuali didasari dengan tau tauhid. Jadi hal paling inti dalam tujuan penciptaan kita kepada penciptaan kita di muka bumi adalah ibadah. Ibadah. Ini hal yang harus kita jaga. Karena apa? Untuk itu yang kita untuk itu kita diciptakan untuk itu doang. Nah ibadah tersebut tidaklah jadi, tidaklah kaci ibadah tersebut kecuali ma'at tauhid didasari dengan tau tauhid. Okay? Nah, kemudian Imam rahimahullah mau mencoba menggambarkan betapa esensialnya tauhid untuk ibadah dengan memberikan analogi. Sekali lagi, Al-Imam rahimahullah mau mencoba menjelaskan kepada para pembaca betapa sangat pentingnya tauhid untuk keabsahan sebuah ibadah. Imam mau menjelaskan hal ini dengan memberikan Analogi. Al-amthal. analogi. Oke? Okay? Syekh Rahimullah berkata, Kama anna salat, sebagaimana salat, la tusamma salat, illa ma'tahara. Tidaklah kaji, kecuali didasari dengan taharah bersuci. Iya Berarti betapa esensialnya bersuci untuk memulai sebuah sholat. Bersuci ini entah wudhu, entah mandi, mandi, mandi junub. Yang jelas hal yang wajib dilakukan sebelum sholat. Sah nggak seseorang sholat langsung tanpa mandi junub? Atau langsung sholat tanpa wudhu? Ah, begitulah. Tidak sahnya sebuah ibadah. Kecuali tauhidnya udah benar. Ya. Gak dihitung sama Allah. kalau tauhid belum kelar. Tuh, esensialnya tauhid untuk mendasari ibadah yang menjadi tujuan kehidupanmu, tujuan penciptaanmu di muka bumi, sebagaimana esensialnya bersuci bagi so. Ya. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت dan apabila kesyirikan terjadi di dalam sebuah ibadah, maka fasidat, maka kesyirikan tersebut atau ibadah tersebut akan ru, akan rusak. Kalau hadas, ya, dianalogikan lagi seperti hadas, afwan, kentut, buah angin. Okay? ada dakhala fi apabila terjadi dalam kondisi suci. Batal nggak? Yang udah wudhu eh terus der bunyi dari belakang ini? Atau yang kendor bunyinya. <laughs> nah, batal lah Wudhu kita batal lah Ah, dari situ. Kalau wudhu kita batal berarti sholat kita beres nggak? Begitulah syirik kalau terjadi di dalam tauhid lebih jauh lagi ibadah kita berantakan semuanya dan lebih jauh lagi tujuan penciptaan kita di muka bumi nggak sama. Ini betapa esensialnya tau tauhid untuk mendasari ibadah, untuk mendasari kehidupan. Ya, Fa'idha arafta anna syirka idha khalatul ibadah afsadaha. Dan apabila sekarang kau telah ketahui bahwasanya syirik ini apabila terjadi di dalam sebuah ibadah maka syirik tersebut akan menghancurkan ibadah itu. Wa ahbatul amal dan menghancurkan amalan, menghanguskan amalan, menghanguskan amalan. Nge? Apa maksudnya menghanguskan amalan? Syirik besar apa syirik kecil yang menghanguskan amalan? Hah? Pakai shin. Nes. Apa? Syirik. Ya? Ah, syirik bahasa kita. Syirik aja sama gue aja. Ayo. Syirik. Syirik besar apa syirik kecil yang menghancurkan amalan? Dua-duanya. Nah. Dua-duanya. Syirik kecil apa? Ria. Oke, okay. mau sholat. Dia mau sodako tapi karena ria. Hancur nggak sodakonya? Hancur nggak sodakonya? Kenapa? Ria tadi. Jadi amalan yang itu doang hancur. Yang terjadi ria itu hancur. Nah itu syirik kecil. Menghancurkan amalan. Tapi amalan yang terjadi padanya syirik kecil itu. Oke. Okay. Tapi kalau urusannya syirik besar, semua amalan aja nggak bersisa. Hangus semuanya, yani seluruh amal soleh yang kau kumpulkan selama ini ngaus, hangus. Ya? Sholatmu, sodakomu, ibadahmu, apa yang kau lakukan semuanya habis, hancur. Karena apa? Karena syirik yang besar tadi. Ya? Walaqad u'a Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain in layak la yahbatan amaluk wa minam takunan khasirin. Sungguh telah diwahyukan padamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum bahwa apabila kau syirik yakni sekali saja kau melakukan syirik maka akan hancur seluruh amalanmu. Ya? Dan kau akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Karena apa? Karena dia percaya dukun, menghampir, bertanya, mencoba, mencoba, mencoba mencari apa namanya hal-hal yang bertentangan dengan kawaid kawaid tauhid. Ya. Jadi apakah ya, ya, yang menghancurkan amalan syirik besar apa syirik kecil? Dua-duanya, cuma syirik kecil mah amalan itu doang yang terjadi pada yang syirik kecil, tapi syirik besar semuanya habis, habis. Eh, Allah. Ya. Ada seseorang WhatsApp bertanya, Ustaz, apakah kalau kita percaya GPS itu lagi jalan termasuk syirik lah? <laughs> Jawabnya males, kurang ajar. Ini nyari ikan di laut pakai GPS, terus ini syirik Pake <laughs> pakai sonar kan, begitu biar ketahuan ada ikan sebelah sini, pakai GPS oh, berarti gue syirik. Hah? Sini nggak begitu maksudnya. Itu percaya sama teknologi. Ya, bukan itu maksud syirik itu nggak sih. <laughs> Dan apabila kau telah ketahui bahwasanya kesyirikan apabila terjadi ya, di dalam sebuah ibadah, ibadah niscaya akan menghancurkan ibadah itu dan menghancurkan amalannya. so sahibu dan si pelakunya menjadi minal khalidin termasuk orang yang diabadikan di dalam neraka, maka yang di sini dimaksud adalah syirik besar. Kenapa? Diancam dengan keabadian di neraka. tak maka kau telah ketahui anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Bahwasanya hal yang paling penting atasmu, paling inti, yakni prioritas utama atasmu adalah untuk mengenal hal itu, mengenal syirik kesyirikan. ini setelah kau ketahui betapa bahayanya kesyirikan itu, yang apabila terjadi pada sebuah ibadah maka dia akan menghancurkannya, bahkan membuat si pelakunya menjadi abadi di neraka. Betapa bahayanya syirik itu, maka kau ketahui setelah kau sadari betapa bahayanya syirik itu, maka kau ketahui bahwa yang harus kau pahami paling inti adalah mengenal hal tersebut, yakni mengenal kesyirikan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? La'alla Allah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah agar semoga Allah dengan mengenal hal itu semoga Allah menyelamatkanmu dari syabakah ini syabakah ini web jeratan jeratan jeratan kesih kesyirikan dengan mengenal kesyirikan itu semoga kau terselamatkan dari jeratan kesih, kesyirikan tujuannya itu.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 Okay? Maknanya di sini adalah apabila seseorang mati di atas kesyirikan maka dia ada di neraka. Namun, apabila dia melakukan kesyirikan, kemudian di masa hidupnya dia bertaubat dari kesyirikannya, maka termasuk yang diampuni. Ya, dengan taubat tidak ada dosa yang tidak diampuni, termasuk syirik. Ya, jadi jadi jadi jangan sampaikan kepotong. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Ya Ya kan? Yang suka mampir ke dukun mau taubat jadi bete duluan gitu ya. Waduh, hanya syirik dulu bro. Jadi tanggung nih. Jangan. Sampaikan yang, yang benar sampai. Semua dosa diampuni kecuali syirik apabila seseorang yang melakukannya mati di atas kan itu. Tolong, jangan tutup pintu roja. Ya, jangan tutup pintu roja, pintu pengharapan bagi orang-orang yang pernah lengah qadarullah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita diselamat bukan karena kita jago sekali lagi. Karena Allah selamatin kita. Jangan kepedean terus nyalah lagi orang yang berbuat kemungkaran begitu. Jangan, jangan. Awas. Oh. Ya. Salahkan ya, jangan orang Salahkan kemungkaran yang dilakukan bukan individu, bukan individunya. Allah. Wah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah sama Ibnu Katsir di, di, di, disampaikan sama Ibnu Katsir murid tafsir tafsir ini ajib Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tak mengampuni apabila dia dipersekutukan dan mengampuni dosa-dosa selain itu selain syirik bagi siapapun yang diinginkan. Ibnu Taimiyah bilang maknanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya kalaupun hamba itu belum pernah bertaubat padanya. Tapi Allah mau ampunin, Allah ampunin. Ya. Sekali lagi, Allah dengan hak prerogatifnya, dengan hak vetonya. Kalau dia mau mengampuni dosa hamba-hambanya yang berbuat dosa padanya, dia bisa ampunin kalaupun nih hamba nggak pernah minta ampun padanya. Ajib ya? Eh. Allah dengan siapa yang mau nuntut? Siapa yang mau nuntut? Siapa yang berani nuntut? Iya. Dengan kuasanya kalau Allah mau ampuni. Kasus yang pelacur ngasih minum anjing, tuh kan Hadis yang saya bin tadi. Tahu kan? Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam syur. Ya, okay. Ada cerita nggak tuh pelacur tobat? Ada cerita nggak? Nah, Allah mau masukin surga, Allah masukin nggak? Masuk. Terus mau dikata ada dua orang bersaudara, yang satu ahli taat, abid ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini ngomelin mulu yang ahli maksiat. Ente eh, bertakwa kepada Allah tobat, bertakwa kepada Allah tobat dan lain-lain terus. Diomelin terus, dinasehatin. Oke? Okay? Yang, yang, yang, yang ahli maksiat lama-lama pegel dan jengah dengan Allah. Akhirnya dia berkata, Da'ni, biarkan aku dengan dosa-dosaku. Apakah Allah mengutusmu sebagai pengawas bagiku? Gituin pegel dia, direwelin mulu nih sama sohibnya yang satu nih yang ahli ibadah. Begitu ini yang ahli ibadah kepedean dan marah. Dia berkata, Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah takkan mengampuni. Allah, Allah Allah. Akhirnya Allah pun berkata, Man dzalladzi yata'ala alaiya. Siapa yang barusan songong atasku? Hah? Yata'ala yakni mendahului itu songong kan? Siapa yang barusan songong pakai nama aku bilang aku nggak mau ampunin. Hah? Oh si ahli ibadah itu ternyata aku hancurkan seluruh amalannya dan aku masukkan dia ke dalam neraka. Si ahli maksiat, aku ampuni seluruh dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Kalau Allah mau, siapa yang berani mentah? Ya, cuman jangan ngandelin sebelah ya. itu meminta ampun sudah. Ketawa orang malas ketawa. <laughs> Ada lagi hamba di zaman Bani Israel Uh, karena dia banyak melakukan kemungkaran dan jahil dan lain-lain, tapi dia punya anak-anak. Okay? Ya? Setelah meninggal, sebelum meninggal dia pesankan kepada anaknya, wahai anakku, kalau aku meninggal bakar aku. Okay? Ya? Kemudian lempar sebagian di sono, sebagian di sono, disebar abu. Supaya apa? Supaya aku nggak dibangkitkan dan harus bertemu dengan Allah dan ditagi LPJ itu tadi laporan pertanggungjawaban. Aku takut. Dia bertanya kepada anak-anaknya bagaimana kaifata jiluni, bagaimana kau menemukan menemukanku. Anak-anaknya berkata, engkau adalah sebaik-baiknya ayah. Ya kan? Ya sudah, aku pesankan pada kalian, bakar, abuku buang kemana-mana, sebat kemana-mana. Iya. Ternyata dilakukan oleh anaknya dan disebat. Tapi Allah dengan kuasanya kembali bersatulah abu-abu tersebut. Kemudian terbentuklah lagi satu wujud manusia. Dia ini balik lagi ternyata. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Memerintahkan anakmu untuk membakar abu dan menyebar. Ini orang bilang, khasyatak ya karena aku begitu takut dan dunia. Ya, karena takutnya ini Allah ampuni seluruh dosanya Allah. Hanya karena takut yang besar ini tuh ya. Kalau Allah mau siapa Yani Allah ini bisa menjadikan segala hal hanya dengan kun, kalaupun tanpa sebab-sebab terjadinya hal itu. Allah Maha Kuasa. Ya kan? Maka dari situ kaidah yang sering disampaikan ulama ini in haqqaqtal ubudiyyata haqqa tahqiqi. Apabila kau benar-benar merealisasikan makna ubudiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dirimu benar-benar kau realisasikan hal itu, maka Allah maka Allah akan berikan kuasa padamu hatta biduni asbab, kalaupun sebelum terjadi sebab-sebab sebelumnya. Ya? Tayyib jadi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak ampunin kalau orang tersebut mati di atas kesyirikan. Dan dosa-dosa selain syirik maka Allah memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mau, Allah ampuni tanpa taubatmu. Kalau Allah mau, Allah hukum dulu sehingga dia mesti menjalani hukuman di neraka dulu. Kemudian pada saatnya dia masuk surga. Kenapa? Dia nggak syirik. Ya? Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah bersihkan dosanya. Dengan cara apa? Timpain musibah nggak habis-habis di dunia sebelum mati. Ayo, supaya nggak punya tanggungan di akhirat. Siapa yang berani tentang Allah Subhanahu wa taala? Demikian gaya Allah dalam memperlakukan makhluknya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita ya, dan tidak melimpahkan atas kita hal-hal yang di luar kemampuan. Wadalika dan hal tersebut, yakni mengenal hal itu yang sangat berbahaya tadi, syirik tea. Mengenalnya dengan apa? Bima arifah arba'ah dengan mengenal arba' qawaid empat kaidah zakarahallahu subhanahu eh, eh, Allah yang Allah sebutkan empat kaidah ini fi kitabih di dalam ki, kitabnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam di dalam risalahnya ini Al Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab hanya mengambil contoh-contohnya ini dari ayat Al-Qur'an dan sedikit sekali dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi paham Empat kaidah ini maksudnya apa? Yani eh, empat poin yang dengan itu seseorang mengenal benar-benar bentuk atau pattern pola kesyirikan. Tujuannya apa mengenal hal ini tadi? Tujuannya apa kita mengetahui posisi lubang dan ranjau? Supaya nggak kena, supaya nggak kena ke situ, supaya nggak kejeblos, ya. Yang pertama, kaidah yang pertama, Anta'alam agar kau ketahui annal kufar bahwasanya kaum kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka nih kaum kafir itu mukirun mereka semua mengakui di Allah taala bahwasanya Allah subhanahu wa taala huwal khaliq dialah pencipta dialah zat pencipta maha pencipta al mudabbir yang mengatur alam semesta Wa anna dzalika dan bahwas Wa anna dzalika dan bahwasanya hal tersebut yakni keyakinan itu bahwasanya seseorang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah yang mengatur alam semesta. Namun hal tersebut lam yudkhilhum fil Islam, tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Yani nggak cukup seseorang telah mengakui bahwa Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha bukan Allah yang maha memberi rezeki. Hanya sebatas itu nggak membuat seseorang terhitung sebagai seorang muslim yang berhak dia masuk surga. Itu keyakinan yang kita kenal dengan nama tauhid rubu rububiyah. Tauhid rububiyah saja tidak cukup membuat seseorang selamat dari cap musyrik atau cap kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itu benar-benar mereka yakini. Kalaupun mereka menyembah berhala-berhala itu mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang pencipta, mengatur rezeki, an-nafi' Allah, Allah yang maha memberi manfaat, Allah yang maha memberi madarat. Itu semua Allah dah. Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan siang dan malam. Mereka akui itu semua. Oke? Okay? Namun sebatas pengakuan hanya sebatas hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi is Islam, nggak bisa. Islam maknanya tidak membuat seseorang pantas masuk surga dan selamat dari neraka. Nggak cukup, nggak cukup. Hal tersebut, hal tersebut nggak cukup. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Ini ayat eh, surat Yunus ayat 31. Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? ini menurunkan rezeki dari langit, menimbulkannya dari bumi. Siapa yang memiliki zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Lihat, bahkan kaum musyrikin meyakini asma wa sifat Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bukan hanya rububiyah, asma wa sifat mereka ya. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian daripada kehidupan. Wa may yudabbirul amra dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini, berjalannya alam semesta ini siapa yang mengatur? bisa yang mereka yakni orang-orang musyrikin itu akan berkata, Allah, semua yang melakukan itu adalah Allah. Maka apakah mengapa kalian tidak bertakwa padanya apabila kalian memang yakini hal tersebut? Lihat, Nah dari sini kita pahami apa? Bahwasanya seseorang yang meyakini bahwa ah rezeki mah dari Allah ini mah ikhtiar anak, kesembuhan mah dari Allah ini mah ikhtiar anak aja minta ke kuburan-kuburan tertentu dan lain-lain. Tuh lihat, lihat. Ada ada kesamaan pola, ada kesamaan pola, Lihat. Gitu kan? Satu hari dulu baru pulang dari Kairo, anak nggak punya kerjaan masih nganggur. Ini datang ayam bakar dagang ayam bakar, toyib. <laughs> Tiap hari keluar pagi, dagang ayam bakar pinggir jalan. Mampirlah pendekar-pendekar yang suka keliling di tanggerang, tau gak? Yang pakai baju silat, nyeker, pakai tas jari. Tau gak? Banyak kan di tanggerang, banyak kan masuk. Itu dari dari mana tau? Ya? Kayaknya dari dunia gaib mereka. <laughs> Datang, jualan. Dia jual afwan, air mani gajah dalam bot. Dan dengan bahasa Sunda yang sangat kasar luar biasa. Anak kecil di Bandung, jadi Anda tahu bahasa Sunda yang halus. Anda lahir Jakarta, kecil di Bandung, kemudian sampai Sukabumi. Anda tahu bahasa Sunda halus, sedang, sama kasar banget. Anda tahu, Anda tahu. Ini bahasa Sunda yang sangat kasar luar biasa. Dia minta ayam dua potong, cukuran sama air mani gaji. Memang buat apa air mani gaji? Ya buat usaha biar sukses. Mau gak? Begitu bahasa kita. enggak, enggak, anak udah punya. Bukan naon tiga. dia. Dia tuh siap. Siapnya udah kasar, lebih kasar lagi dia. Emang kau punya apa? Kau punya apa? Apa yang peganganmu apa? Dia Allah. Itu marahnya dia. Ah, dan dia marah dengan berkata-kata kasar. Aku juga punya Allah lah. Aku meyakininya. Ini mah bentuk ikhtiar. Lihat. Same pattern Ya? pola yang sama. Meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki dan lain belum tentu menyelamatkan dia dari kesyirikan. Meyakini bahwa Allah Maha Penyembuh itu dukun setan yang pakai nama ustaz yang mindahin penyakit ke kambing no. Dukun setan. Ingat, iya dia bilang Allah Maha Penyembuh. Semoga Allah menyembuh. Dia bilangnya Allah itu. Tapi tetap tidak menggolongkan dia sebagai muslim yang terselamatkan dari kesyirikan sama nggak? Sama nggak? Ya? Kita akan lihat nanti di kaidah ini banyaknya pola-pola kesyirikan yang yang terjadi sekarang ini dulu terjadinya begitu, gitu-gitu juga. Dan ini janji Allah wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas dan hari-hari itu kami putar di antara di antara manusia sejarah itu berputar, sejarah berputar, sejarah berputar. Yang terjadi sekarang dulu itu pernah terjadi, selalu begitu. Tayyib, jadi yang kita yakini dari kaidah pertama ini apa? Bahwa kaum musyrikin dan kafir terdahulu, eh, dan kaum musyrikin terdahulu juga meyakini tauhid rububiyah Iya, bahkan sebagian asma wa sifat tapi tetap dihitung sebagai musyrik dan diabadikan di neraka. Itu maknanya rububiyah tidak menyelamatkan seseorang dari kesyirikan. Hanya rububiyah saja tidak menyelamatkan. Hanya meyakini rububiyah saja tidak menyelamatkan seseorang dari kesyirikan syirik. Sama kayak kafir-kafir sekarang yang beriman. Setelah mereka bisa kobok-kobok, apa namanya? Apa dah tuh kalau mau ngeliat yang kecil benar? ada Ah ya, mikroskop dan lain-lain mereka bisa periksa bakteri. Ya, yang ternyata kebenaran ini telah dibawakan oleh Al-Qur'an. Al-Quran. Mereka bisa lihat keteknya laler. Iya kan? Rasul bilang, "Idza waqa'a dzubaba," apabila lalat jatuh di tempat minum salah seorang di antara kalian, jangan dibuang. Celupin lalu itu. Fa inna fi ihda janahihi da wa fil ukhra dawa. Karena salah satu di salah satu sayapnya yang kanan ini ada penyakit ada ada penawar dan di kirinya penyakit penyakit penyakit dan penah penawar. Sahabat dulu langsung sampai nawatona, kami dengar, kami taati, kami imani. Sudah, apa bisa periksa? Nah, oke. Okay. Iya. sekarang orang-orang sekarang baru mau beriman setelah kubek-kubek mikroskop dan lain-lain, baru dia beriman. Kesian kan? Kesian kan? Oh ternyata benar hal ini telah dibawakan kebenaran yang sebelumnya oleh Islam. Akhirnya ilmuwan tersebut katanya ya, masuk Islam. Ntar dulu dia baru sama tauhid rububiyah itu belum kelar Islamnya. Nah, ah coba Islam. Iya gak? Dan kita yang dibodohi sama media-media. <laughs> kita telan semaunya. Ya Allah. Terus ada lagi yang, yang ke, uh, uh, eh, uh, eh, bakteri yang ada di, di liur anjing. Oke? Okay? Seorang ulama uh, fisika apa kimia tuh kalau begitu begitu. Anaknya kita biologi. Hah? Kimia nggak tahu dah yang begitu. Dia periksa bersihin bakteri ini yang dari liur anjing sebisa mungkin dengan teknologi sterilisasi se -se apapun nggak bersih bersih. Tapi ternyata air liurnya dapat bersih. Pakai apa? Pakai debu. Ini telah dikatakan oleh Islam. Ya salam. Akhirnya dia beriman dan masuk Islam. Ntar dulu belum kelar. Baru tahu itu rububiyah itu. Udah dijelasin belum makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya nanti apa? Dan kemudian kau hanya mengikuti akalmu. Kita, orang-orang yang beriman, kalaupun mikroskop-mikroskop dan hasil penelitian itu berkata berbeda, kita akan tetap yakini apa yang datang dari Quran dan Sunnah. Oke? Okay? Karena apa? Karena kita mengimani hal ini. Maknanya gini loh, kalaupun dunia berkata satu tambah satu sama dengan dua, oke? Okay? Tapi datang Naswahi bilang satu tambah satu sama dengan tiga, kita bilang akal kita salah, dunia salah, yang benar Naswahi. Tuh, ini tauhid, ini manhaj. Paham enggak? Kenapa kita menjadikan akal di belakang nas? Nas kita duluin. Oh ini terbukti oleh akal begini, begini, begini. Akal kita belum bisa membuktikan kebenaran itu. Sebagaimana para sahabat dulu pun belum bisa membuktikan kebenaran adanya kantong virus di ketek lalok, dan lain-lain. Kan nggak bisa periksa mereka. Tapi apa yang menyelamatkan mereka? Iman, udah. Lo usut cari-cari di ditangkap terus diintip-intip keteknya. Ngapain gak ada kerjaan? Keimanan yang menyelamatkan kita, awas, bukan akal. Ya? Asalnya kaidah yang kedua, itu kaidah yang pertama ya. Jadi kaum musyrikin juga meyakini tauhid rububiyah. Jadi mereka bukanlah kaum yang total tidak meyakini keberadaan dan kuasa Allah. Enggak, mereka meyakini keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang menggunakan benda-benda sakti, ya kan? Meyakini tempat-tempat keramat dan lain-lain. Mereka pun meyakini bahwa Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan dan lain-lain. Namun, keyakinan mereka tersebut masih belum dapat menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Ini yang mau coba dijelaskan oleh Al Imam Rahimah rahimahullah terjadi dulu di bangsa Arab. Demikian kaum muslimin yang meyakini Allah Maha pemberi rizki yang menghidupkan mematikan, namun mereka mulai meyakini dan mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang soleh dan para sahabat, sahabat pohon-pohon dan lain-lain. Ini syirikan mulai merajalela di jazirah Arab ketika itu. Ya, dan akhirnya diberantas oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan uh, eh, Al Suhud keluarga Su'ud rahimahullah. Yang kedua, Annahum yaqulun bahwasanya mereka berkata, "Ma da'awnahum." Tidaklah kami berdoa kepada mereka, menyeru mereka. Mereka ini tuhan-tuhannya ya. Tuhan-tuhannya. Tuhan-tuhan kaum musyrikin Lata, Uzza, Ubal, Manat, and the gang. Oke? Okay? Tuhan-tuhan. Tidaklah kami berdoa kepada tuhan-tuhan kami itu. Maknanya dia? Okay? Ya. Orang-orang musyrikin itu berkata bahwasanya tidaklah kami berdoa kepada Tuhan-Tuhan kami itu. watawajahna ilaihim dan tidaklah kami agungkan mereka illa kecuali kurba wa syafa'ah untuk agar lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dan mendapatkan syafaat. Tuh, jadi mereka menyembah berhala dan lain-lain itu bukan meyakini bahwa berhala tersebut yang punya kekuatan dan akan menyelamatkannya, bukan. Ini hanya bentuk ibadah mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan berhala-berhala tersebut karena mereka meyakini dengan mengagungkan dan mengkeramatkan berhala-berhala tersebut, mereka akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara perantara, wasilah. Nah, mereka bertawasul. Oh, gitu. Iya Gini. Jadi bukan karena menyembah berhala, ayolah mereka nggak sebodoh itu, mereka bukan Oke lah katakan mereka jahiliyah, tapi nggak sebodoh itu. Mereka tahu ini batu kok layak pak walayak bu. Bukan itu tujuannya, tapi apa makna dibalik itu gitu loh. Mereka mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sejarah kesyirikan seperti yang selalu kita ceritakan. Kenapa bisa kesyirikan terjadi di muka bumi? Padahal asli sifat manusia ini sifat asalnya adalah tau tauhid Islam sebagaimana yang dibawa oleh Adam alaihi salam. Kemudian kenapa bisa bergeser dari tauhid ini sedikit demi sedikit ke dalam kesyirikan? Ya kan? Jadi setelah meninggalnya Adam alaihissalam dan menambah banyak umat manusia, eh, mereka tidak melestarikan ilmu itu tadi, ilmu yang semakin menghilang dan kejahilan yang semakin merata. Kemudian adalah orang-orang soleh di antara mereka yang seringkali terjadi karomah seperti muazizat yang terjadi pada mereka. Nah, eh, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengikuti orang-orang soleh tersebut. Namun orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, mereka seolah-olah bingung bagaimana cara mendekatkan diri kepada kepada Allah. Bukannya ilmunya yang dilestarikan, mereka cari cara singkat, cara yang lebih praktis. Yaitu apa? Bagaimana caranya? Me Mengkeramatkan bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh tersebut. Tongkatnya, tempat duduknya, mejanya dan lain-lain sebagai perantara antara mereka dengan kenapa? Karena karena kita terlalu kotor, nggak bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah. Katanya begitu. Kita perlu perantara. Lama-lama kuburan orang soleh tersebut dijadikan perantara lama-lama kemudian seiring berjalannya waktu demi waktu zaman demi zaman iblis terus bisikin-bisikin supaya lebih efektif lagi mendekatkan diri kepada Allah mulailah mereka membuat monumen-monumen yang mengenang orang-orang soleh tersebut Bukhara. Nah monumen ini yang kita kenal dengan nama berha, berhala. Jadi dia dia juga monumen itu berhala. Monumen adalah berhala sama, yakni patung yang dibentuk untuk mengenang orang yang telah berlalu. Apa namanya? Monumen. Ya itu berhala tuh itu sama aja gitu. Cuman kalau dibilang monumen sekarang di sini akhirnya banyak hal yang kita ingkari dari apa yang berjalan di negeri kita ya udah dibilang berhala. Gitu kan? pengalihan istilah ini seringkali bikin kita nggak paham akan hakikat hal tersebut. Hamba Allah. Kita hamba Allah nggak? Lo nggak berasa. Coba kita bilang budaknya Allah. Gigi juga tuh. Cuman budak lebih berasa, lebih nampol. Kau tak punya kebebasan. Kenapa? Kau budaknya? solusinya apa ada? Jangan tutup kebebasan bagi diri. Hamba itu kan budak, kan? Ini juga. Ah, oh, oh. Akhirnya mulailah mereka menjadikan monumen-monumen ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mulai dihitung kesyirikan kalaupun tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepuluh abad setelah Adam, manusia semakin terus melakukan hal tersebut dan berkembang di mana seseorang akan mengikuti apa yang diajarkan oleh kakeknya, nenek moyangnya terus. Begitu. Bukan yang mencari kemurnian apa yang datang dibawakan oleh Adam alaihissalam maknanya. Mereka hanya mengikuti tradisi dan nilai yang berjalan di kampungnya terus demikian. Sepuluh abad setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala utus hujahnya atas manusia. Allah utuslah rasul pertama di muka bumi yaitu Nuh alaihis salam. Ini Ibnu Abbas mentafsirkan demikian. Hmm apa, apa, menggambarkan hal demikian yang berita ini tentunya didapatnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Nuh alaihi salam menyeru manusia untuk meninggalkan sesembahan tersebut kepada tau tauhid. Tapi demikianlah yang diseru oleh orang-orang yang menyeru kebenaran. Selalu yang mereka seru ini apa yang bertentangan apa? Mereka selalu menyeru hal yang sifatnya bertentangan dengan apa yang umum berjalan di kaum. Jadi nggak semua orang mau Terjadilah yang terjadi setelah 950 tahun dakwah masih begitu-begitu juga tuh kaum nggak mau berubah. Dia berharap mungkin generasi berikutnya, mungkin generasi berikutnya, mungkin generasi berikutnya begitu. Tapi ternyata la talidu illa kafaran di dalam mereka melahirkan kecuali orang-orang yang juga kafir dan fajir sama aja. Udah sembilan setengah abad nih Nuh alaihissalam melihat dari bapak ke anak ke cucu terus dia lihat pegel. Akhirnya Allah dia memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibanjirin muka bumi banjir. Tuh lihat, seremnya doa Nabi, doa Rasul dikabulkan. Kalaupun dia meminta untuk dibanjirin muka bumi banjir. Ditenggelamkanlah orang-orang yang kafir bersama sesembahan sesembahan mereka. Nah, demikianlah proses terjadinya kesyirikan dari tauhid Tauhid berangkat dari mulai hal-hal baru yang dibuat-buat oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara baru yang mereka invent, yang mereka buat-buat yang tidak diajarkan oleh rasul yang diutus pada mereka. Okay? Kemudian berjalan setelah surutnya air, anak cucunya Nuh alaihi salam lah menyebar. Okay? Nah, terjadi lagi kesirikan kembali lagi terjadi di muka bumi dengan cara yang sama. Begitu sejarah berputar. Kembali lagi kesirikan kembali lagi kesirikan terjadi lagi itu dengan cara yang sama, dengan alasan yang sama, dengan jalur yang sama, seperti awal terjadi itu Ya? Sehingga datang masa Ibrahim alaihi salam yang membawa kepada bangsa Arab yang tinggal di Mekah agama tau tauhid hanifiyah tadi yang awal Iya kan? Iya kan? Nah, Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid tentunya dengan anaknya Ismail alaihissalam. Meninggallah mereka berdua. Singkat cerita nih. Ya? Meninggallah mereka berdua dan bangsa keturunan Ismail alaihissalam nih yang nikah sama wanita dari kabilah Jurhum kan. Nah, turunan Ismail ini yang jadi bangsa bangsa Arab. Bangsa Arab yang sekarang yang dibilang Arab Musta'arabah, Arab Musta'arabah yang ini perpaduan antara Babylon, Ibrahim, Kipi, Koptik, suku asli Mesir, ini Hajar, Ya? Kemudian sama Arab Yaman. Nah, perpaduannya itu ini jadi bangsa Arab yang sekarang. Turunan Turunannya Ismail salam. Istri-istrinya Ismail ini orang-orang ya Yaman. Kabilah Jurhum ini orang-orang ya Yaman. Nah, ee, eh, eh, turunan Ismail alaihissalam ini jadi bangsa Terjauhkan zamannya dari Ismail, itu tadi kejahilan yang semakin merata dan keilmuan yang semakin hilang. Sama seperti yang terjadi di, di, di, di umat ini. Semakin umat tersebut tidak tahu apa yang memang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kecuali poin-poin inti ibadah, poin-poin inti ibadah masih ada pada mereka. Seperti apa? Tauhid masih ada pada mereka. Tawaf, haji di bulan haji itu masih ada kemudian nilai-nilai moral yang dibawa oleh ibadah kemudian jadi masuk nilai-nilai yang mereka yakini oleh bangsa Arab seperti apa? solidar, anti bohong, harga diri yang luar biasa dan lain-lain. Ini masuk ke dalam urf bangsa bangsa Arab. Tadinya dari ajaran Ibrahim alaihi salam. Ya. Sampai suatu masa tersebutlah seseorang yang bernama Amr ibn Luhai dari Bani Khuza'ah. Oke? Okay? Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah. Dia pemuka kaum Quraisy, pemuka kaum Quraisy. Dia di, di, di, di, dielukan, di, ditaati, diagungkan oleh kaumnya dikarenakan apa? Dikarenakan kedermawanannya, kecerdasannya dan rajin ibadah. Amr bin Luhai. Dia yang bikin tren di bangsa Arab kalau musim panas dagang pergi dagang ke Yaman, musim dingin dagang eh, musim dingin pergi dagang ke Yaman, musim panas pergi dagang ke Syam. Yang Allah yang Allah ciptakan tren mereka ini dalam firman bi ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i Demi kebiasaan bangsa Quraisy di mana mereka kebiasaannya adalah rihlat di musim panas dan musim dingin. Nah, trendsetternya yang bikinnya ini dia Amr bin Luhaib. Satu hari dia pergi ke Syam. Dia lihat penduduk Syam ini adalah kaum tanah yang dimuliakan, tanah suci yang dimuliakan. Allah banyak turunkan nabi-nabi rasul-rasulnya di Syam. Oke? Okay? Dan kitab-kitabnya juga di Syam. Jadi Ibrahim Ibrahim alaihissalam di Mekah ditinggalkan Hajar. Baik. Hajar dan anaknya Ismail, ah, turunan-turunan ini menjadi bangsa Arab. Dia kembali kepada istri pertamanya di Syam, Palestina. Istri pertama ini Sarah. Ini singkat cerita ya. Sarah melahirkan anak lelaki Is, Ishak. Ishak ini melahirkan lelaki anak 12. Di antaranya Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan nama Isra, Israel. Yakub punya anak lagi 12 lagi lelaki ini yang dibilang Bani Israel. Ah, turun-turun lain di sini semua. Nabi semuanya di sini. Nabi dan Rasul, kitab-kitab semua di jalur ini dan turunnya di Syam. Di sini dari Ismail nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Rasul. Sampai nanti penutup terakhir. Tayyib. <coughs> ya. Nah dia nih, Amr bin Luhai, dia jalan ke Syam, dia lihat penduduk Syam nih, Syam tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah suci. Dan dia lihat penduduknya nih udah sampai hal yang dulu dilakukan, hal yang sama dulu dilakukan, kesalahan yang dulu zaman dulu keliru pada kaum Nuh sehingga mereka diteng ditenggelamkan. Ya, itu apa? Di mana penduduk sana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui monumen-monumen yang mereka buat untuk mengenang nabi-nabi dan orang soleh yang ada pada mereka. Kenapa mereka nggak mendekatkan diri langsung? Gak bisa, mereka kotor. Mereka butuh saints, saints, orang-orang suci. Oke? Okay? Orang-orang suci sebagai perantara mereka. Ah, orang suci itu nggak ada mau dikata apa? Kuburannya deh, patungnya kayak. Yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Allah Ini lebih efektif mendekatkan diri mereka dengan Allah. Dan mereka yakini bahwa orang-orang soleh inilah kelak nanti yang akan dapat memberi mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nyembah orangnya sebenarnya mah. Bukan nyembah orangnya nih, nyembahnya mah ke Halo, halo. Bawa bantal dong kalau ngaji makanya. Jangan bawa buku. Hah? Bukan nyembah orangnya, nyembahnya mah ke ke Allah. Iya gak? Oh begitu. Nah, Amr bin Luhai ngeliat konsep ini, pola ini pada penduduk Syam. Oke? Okay? Dan ini tanah yang masya Allah, tanah yang mulia Allah banyak turunkan Nabi dan Rasul di sini. Iya kan? Dia melihat hal ini istahsana, dia lihat hal ini hasan. Ini bagus, baik. This is nice, this is good. Why not? Dia ambil satu patung. Dia bawa pulang kampung. Di mana kampungnya tadi dan? Mekah, Mekah, Mekah. Quraisy, Mekah. Dia taruh tuh satu patung di Ka'bah. Itu berhala pertama di Ka'bah. Dia seru kaumnya, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memuliakan monumen ini, berhala ini. Kasih buah-buahan, makanan, sembelih di situ, susu keras, ya itu sesajen. Ajib nggak syaitan? Hah? Kok bisa sampai sesukses itu gitu loh? Dosa paling besar di muka bumi apa? Syirik. Syirik di rumah Allah, bayang nggak? Syirik di rumahnya Allah, syirik di Prambanan, Borobudur, oke okay, salah dosa. Tapi jauh dari rumahnya Allah, naik pesawat aja 12 jam bro. Iya gak? Ini di rumahnya Allah, di jantungnya gitu Kok bisa sampai sesukses itu iblis gimana nih ceritanya ini nih sejarah kesyirikan. Terus di Amr bin Luhai punya khadam. punya punya khadam pembantu. Pembantu dari golongan jin. Okay? Khodam, khodam, khodam. Bahasa kita khodam. Nah jin ini ngomong sama dia, bahwasanya patung-patung peninggalan kaum Nabi Nuh, Nuh lihat berapa ribu abad sebelumnya berarti. Iya kan? Patung-patung peninggalan kaum Nabi Nuh terkubur di sebuah tempat mau di Jeddah. Jeddah dulu, Jeddah sekarang. Port. Eh, pinggir laut. Kasih unjuk penampakannya dan lain-lain. Akhirnya pagi-pagi Amr bin Luhai bikin tim ekspedisi. Ya salah Dia berangkat ke Jeddah, dia korek titik itu yang dikasih tahu jinnya. Ternyata benar di situ terdapat patung-patung kaum Nabi Nuh dulu yang udah Allah tenggelamkan di muka bumi dengan air dan kemudian tenggelam. Berapa lapisan tanah setelah ribuan tahun? Iya kan? Ini batu benar-benar udah jadi kalau pakai bacan tuh. Udah bening bener, Ambil nggak kelihatan mana batu. Iya kan, kalau masih betah kan kita mendengar no, Suka ketukar sama Hajar Aswad. <laughs> ya, lagi lagi lagi umroh mencium Hajar Aswad cium batunya. Oh iya sama itu. Mentah bacaan. Iya kan, kalau kata bacaan udah matang bener nih. Ribuan tahun nih tenggelam. Dikorek lagi tuh patung-patung. Ya Allah, kesyirikan yang dulu telah Allah tenggelamkan berabad-abad dramanya dikorek lagi dibawa pulanglah patung-patung itu ada banyak dibawa pulang, ditaruh lagi di Ka'bah, bertambahlah koleksi berhala di Ka'bah. Tuh sejarah kesyirikan. Kenapa bisa sampai titik itu? Sampai ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menaklukkan Mekah, satu Mekah, ada terhitung 360 lebih berhala. Ceritanya begitu. Kenapa bisa sampai titik itu? Sekali lagi, mereka nggak menyembah batu-batu, mereka juga nggak menyembah, eh, yani orang-orang yang suka kita katakan para penyembah kubur, mereka dikata tukang nyembah kubur nggak terima itu. Mereka nyembah Allah. Ini mah kita memuliakan siapa yang di kuburan. Iya gak? Afghanistan itu dulu tempat para penyembah kubur. Benar-benar. Gitu Afgan, Afgan, sufinya, sampai nyembah kubur ya sehingga terjadilah atas mereka apa yang terjadi dijajah oleh sini oleh oleh kafir Rusia kemudian fitnah yang berkepanjangan dari Allah Maha Adil Allah Maha Adil baca sejarah sebuah kaum sebelum fitnah terjadi kenapa jadi begitu kenapa Suria terjadi begini sekarang kenapa kenapa kok bisa Allah kuasakan seorang zindik atas atas Syria baca dulu Kenapa Palestina sekarang gak habis-habis? Gimana sih kelakuan rakyatnya dulu gimana? Itu pernah baca gak? Yang kita tahu nangis-nangis ngeluh komporin sama media kafir dengan gambar-gambar yang beredar, berita-berita Allah dari mana asalnya disebarkan oleh jari-jari musuh yang menyebarkan berita apapun yang didapat over, dapat over ya di jari di timbang nanti di hari kiamat lebih berat dari Uhud dosanya. Karena berita apapun yang diterimanya diopernya langsung ke grup. Ya, pakai beri-beri kah, walau WhatsApp, Ini nama Allah. Jadi demikian kesyirikan. Di kaidah kedua ini dapat kita fahami, ya, bahwasanya mereka menyembah sesembahan mereka tersebut tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga dengan menyembah berhala-berhala ini yang merupakan lambang dari orang-orang soleh terdahulu, mereka berharap nanti di hari kiamat mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh ini pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Mereka berkata, yakni orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai pelindung lain selain Allah. Mereka berkata nih, mana buduhum tidaklah kami sembah Tuhan-Tuhan kami itu, illa kecuali liukoribuna ilallahi zulfa, agar lebih dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah tuh. Tujuannya dia nyembah berhala, bukan tentang Allah, justru PDKT sama Allah. Ibadah, itu ibadah dia. Lihat. Ya, Inna Allah yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukum di antara mereka pada hal yang mereka berpendapat atas. Yang didatang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan ini salah. Allah berlepas diri darinya. Kalau mau memang benar menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak dengan cara ini, tapi dengan cara yang aku bawakan ini. Okay? Tinggalkan sesembahan itu, itu bentuk kesyirikan dan lain-lain. Mereka nggak terima. Ini adalah ajaran nenek moyang kami. Eh? Ini adalah ajaran tahu turun temurun yang ada pada kami. Ya kan? Mereka yakin dengan pendapatnya dan nanti Allah berkata, Allah berkata kemudian Allah kelak yang akan menghukum hal yang mereka berbeda pendapat atas. Ya. Nabi Muhammad SAW menyerukan mereka kepada kemurnian syariat Ibrahim alaihi salam. Tidak sebagaimana yang kalian lakukan ini yang diajarkan Ibrahim alaihi salam. Seolah-olah demikian, namun mereka menolak. Ya. Nah dalil yang ini dalil yang menegaskan bahwa mereka ini mengharapkan syafa'at dari orang-orang tersebut adalah di surat Yunus ayat 18. Wayabuduna min dunillahi ma la Mereka menyembah hal-hal selain Allah, hal-hal yang pada pada eh, yang sesungguhnya tidak dapat memberikan madarat dan tidak akan memberikan manfaat pada mereka. Yani tidak membawakan mereka keuntungan sedikit pun, tidak juga akan membawakan mereka madarat sedikit pun. Tidak ada daya sama sekali hal tersebut. Yaqulun mereka berkata, haula syufa'auna indallah. Mereka berkata bahwasanya e, e, e, hal-hal yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh. Sama kayak yang kekuburan wali-wali sekarang dan lain-lain. Mereka dibilang nyembah kubur, nggak terima itu. Kita nyembah Allah enak aja. Ini mau wali, kita datang sini bertawassul kepada Allah Subhanahu taala. Sama nggak? Ini juga. Cuman bedanya dulu kita dulu sudah dihukumi musyrik. Kenapa Rasul ada pada mereka? Ya? Dan langsung Rasul hukumi musyrik orang-orang yang menentangnya. Sekarang kita belum boleh hukumi musyrik. Kita cuma bilang amalan itu syirik. Hmm. Bedanya itu doang. Gak boleh kan hukumin orang musyrik kafir itu gak boleh kan? Soalnya apa? Mereka masih sholat, dan dulu masih mendingnya ada sholatnya, ada puasanya. Ada. Yang dulu makan udah enggak, emang Rasul-Rasulnya ditentang, Kalau ditentang Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat ada dua jenis. Syafaat yang diterima dan syafaat yang ditolak. Musbata yang diterima dan manfiyah yang tertolak. Oke? Okay? Syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Pada hal-hal yang, yang yang yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal Ya Rabbi sembuhkan aku. Oke? Okay? Boleh nggak? Yani Allah maha menyembuhkan nggak? Ada zat lain yang maha menyembuhkan kecuali Allah? Nggak ada kan? Nah pada saat itu kita hanya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun usaha-usaha ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan diperbolehkan selama ikhtiar tersebut sesuai dengan kawaid dan doabit syariat. Seperti apa? Datang ke ahli medis dan lain-lain. Ayat Menggunakan cara ini atau menggunakan cara rukyah diperbolehkan. Ya? Tapi menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seperti mendatangi tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu yang diyakini akan dapat membawakan kesembuhan, maka pada saat itu syirik. Kalaupun mereka berkata bahwa saya mereka akan meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian, pertolongan di akhirat. Ada nggak yang dapat memberikan pertolongan kita di akhirat kecuali Allah? Ada hal lain nggak yang dapat memberikan pertolongan kepada kita? Enggak, syafaatnya cuma dari Allah. Allah memberikan Allah yang maha memberikan. Jadi ketika seseorang meminta syafaat kepada makhluk, tidak kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Kenapa? Hanyalah syafaat di pertolongan, artinya pertolongan di, terutama pertolongan di hari persidangan nanti. Ketika diselamatkanlah kita dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, ketika seseorang minta kepada makhluk syafaat tersebut, ya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Seperti orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah berlalu ini. Bahkan kepada Rasul minta syafaat haram syirik. Awas. Minta syafaat sama Rasul boleh gak? Ya Rasul syafi'na. Sebagaimana dilakukan orang-orang di salawat nariyat dan lain-lain. Syirik itu. Kenapa Mereka minta keselamatan dan syafaat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dapat memberikan syafaat, tapi tetap syirik hukumnya minta syafaat sama Rasul. Jadi gimana tuh Ustaz yang benar? Minta syafaat kepada Allah agar jadikan aku termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasul. Mintanya mah sama Allah. Allah jangan sama Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah berfirman, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Itu izin Allah kan? Kita nggak bisa minta sama Rasul kecuali Allah izin izinkan. Nah, mintanya sama Allah susah amat. Ketika meminta kepada selain Allah, kepada Rasul bahkan, atau kepada wali fulan, wali fulan, iya nggak? Eh, sunan kuburan-kuburan yang sunan kali jaga sunan kali deres <laughs> apa ya, ya? <laughs> maka demi Allah ini terjerumus ke dalam pola kesi pola kesyirikan ini syabaka. makanya syabaka syirik syirik itu dibilangnya web Syabaka, jeratan kenapa tadi kan tadi di awal-awal semoga Allah menyelamatkanmu dari jeratan kesyirikan Kenapa syirik dibilangnya jeratan? Karena zohirnya seringkali tidak membahagia, tidak membahayakan dan justru baik. Itu syirik. Sebagaimana jeratan, zohirnya tidak membawakan mazorot kan, nggak kelihatan bahwa ternyata eh lobal, ternyata eh, gitu kan? Jeratan tuh nggak kelihatan kan? Zohirnya selamat, tapi ternyata di baliknya terdapat ah, ada itu jeratan. Baik, nah, asyirik dibilang jeratan kenapa? Karena seringkali syaitan membungkus hal tersebut dengan bungkus ibadah, bungkus agama. Ini yang dibilang talbizul tipu daya iblis. Iblis menyelimuti hal-hal yang batil dengan selimut yang hak sehingga awam terlena, terperdaya. Muziarah kok nggak boleh? kubur <laughs> ziarah. Itu bilang jangan, jangan ziarah kepada kuburan-kuburan demikian sehingga kau melakukan riwak satu. Mau ziarah, mau ibadah, kau nggak boleh dilarang. Biasa. Iya kan? Karena apa? Ziarahnya mah yang mulia, masya Allah. Iya. Yeah. Jadi syafaat ada dua. Siapa yang tertolak? syafaah yang diminta kepada selain Allah pada hal-hal yang tak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Nah, boleh nggak kita minta pertolongan kepada selain Allah? Pada hal-hal yang memang mampu dilakukan manusia, oke okay, boleh. Seperti apa? Anda jatuh nih, kejeblos, nggak bisa naik, susah. Ada sohib anak lewat, nah sohib anda bisa tolong nggak? Bisa, anda minta tolong sama dia. Pada saat itu, anda nggak syirik. Kenapa? Ini hal yang mampu dilakukan oleh dia juga. Syafaat yang menjadi syirik adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah akan hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Seperti apa? Keselamatan dari azab kubur. Keselamatan dari azab neraka. Siapa yang dapat mampu menyelamatkan kita? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ah ketika seseorang meminta keselamatan itu dari selain Allah, menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah, maka pada saat itu dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ingat. Ya. Kalau anak kepleset jatuh mau bangun susah ada orang lewat, nah, Ini orang bisa bantu anak nggak? Ini hal yang mampu dilakukan oleh manusia juga. Nah, pada saat itu anak meminta tolong sama dia nggak dosa. Kenapa? Dia mampu melakukan, ya kan? Itu kaidahnya begitu dah. Ya udah, diri. Tapi hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Maka ketika diminta kepada selain Allah, dia terjerumus ke dalam syirik. Keselamatan di adab kubur. Lancarnya perdagangan. Oke? Okay? Pengasihan, pengasihan. Misalnya. Panglaris, lancarnya perdagangan yang dia minta kepada orang-orang tertentu atau kuburan-kuburan tertentu meminta agar dilancarkan perdagangannya, dilancarkan jodohnya dan lain-lain. Ini hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta kepada selain itu. Itu terhitung syirik. Kalaupun dia hanya jadikan hal tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teruskan. Dan dalil yang berbicara tentang hal ini diantaranya Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyati yaum sebelum datangnya suatu hari yang la bay'u fihi tiada lagi jual beli padanya wala khullah tiada lagi persyarat persahabatan wala syafaat tidak ada lagi pertolongan wal kafiruna humudz zalimun dan orang-orang kafir itulah yang mereka mereka yang zalim Adapun syafaat yang musbatah yang dibenarkan oleh syariat adalah syafaat yang memang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan syafi' orang yang dapat memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan memang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridhoi amalannya dan perkataannya setelah Allah izinkan ini orang yang memang mulia, soleh. Allah ridhoi perkataannya, Allah ridhoi amalannya. Belum tentu dia bisa memberi syafaat kalau Allah nggak izinkan. Tapi setelah itu semua kemudian Allah beri izinkan dia untuk memberikan syafaat, maka dia bisa memberi syafaat seperti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap nggak boleh minta sama iya. Rasulnya mah, mintanya sama Allah. Kenapa? Allah yang mengizin, mengizinkannya. Ya. Nah, firmannya, ya, dalilnya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaidah kedua dapat dipahami bahwa mereka menyembah hal-hal tersebut tujuannya mah PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi kaidah pertama tadi, mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka bukan nggak meyakini, mereka menyembah berhala bukan berarti nggak meyakini keberadaan dan kuasa Allah. Mereka yakini hal itu. Mereka yakini Allah ada dan Allah yang maha berkuasa dan mengatur alam semesta. Yang kedua mereka menyembah berhala itu tujuannya bukan karena mengingkari Allah, justru mau mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salah. Dan mereka menyembah berhala-berhala itu juga tujuannya mencari keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disalahkan adalah teknisnya, bukan tujuannya. Tujuannya apa benar? Mencari keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita salahkan dan membuat mereka menjadi dihitung syirik apanya? Tujuannya kan? Bukan, tapi apa ya? Teknisnya ini di syariat Islam yang menjadi kaidah besar. Yang namanya tujuan yang syar'i tidak boleh dicapai kecuali dengan cara yang syar'i. Tuh. Kita bukan kaum yang menghalalkan segala cara demi tujuan yang kita inginkan, demi Allah. Dan kita hanya diperintahkan untuk berjuang, bertahan di atas jalur cara yang benar. Mau sampai atau enggak, mau sukses atau enggak, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk bersabar di jalan ini. Jangan keluar, jangan belok, jangan melenceng. Ini kaidah. Yang namanya tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik, wasilah-wasilah yang baik. Oke? Okay? Sampai sebalik Maka dari situ ahlu sunnah dari zaman ke zaman kita katakan jangan ikut-ikutan berebutan suara dan pemilu jangan. Kenapa? Itu cara kafir. Kalaupun tujuannya ada kebaikan yang kau inginkan, sedikit maslahat yang kau inginkan, menghindari madorot, jangan. Allah tak ridhoi cara tersebut. Karena apa? Cara tersebut cara kafir. Kalaupun tujuannya benar. Makanya kenapa Allah sudah nggak pernah masuk TV-TV umum? Alhamdulillah Allah kisah, kasih kita TV-TV sunnah. Kenapa? Kalaupun tujuannya baik, menyebarkan sunnah, mengenalkan sunnah, tapi melalui TV-TV umum yang di situ ada kesyirikan, aurat dibongkar, e, gaya hidup hedonis diajarkan melalui sinetron-sinetron busuk, maka enggak, kita enggak masuk situ. Di situ ada musik-musik yang dijual aurat wanita dengan goyangan-goyangannya, ya. Kita bawa sunnah, bawa tauhid ke situ, jangan kau menghina sunnah, menghina tauhid. Dan toh alhamdulillah Allah udah kasih kita TV-TV yang murni, yang baik, yang tidak ada di situ hal-hal demikian. Ada ada ada roja, ada insan dan lain-lain. Hmm. Karena apa? Karena kaidah yang menjadi inti manhaj kita salah satunya adalah di mana al wasail laha ahkamul maqasid. Ya? cara ini mesti sesuai hukumnya dengan tujuan. Kalau tujuannya syar'i, caranya harus cara yang syar'i. Makanya kita selalu bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah bukan menyalahkan niat amal soleh yang mereka lakukan, tapi apa yang kita salahkan? Caranya, bukan mereka, bukan kita menyalahkan niat mereka untuk mengenang Rasul, mencintai Rasul, bukan, tapi cara memperingati ulang tahun Rasul itu salah. Gitu kan? Selalu itu kan yang menjadi inti inti peperangan kita selama ini itu kan di, di konsep dasar itu kan. Iya kan? Sebagaimana pada kaum musyrikin terdahulu. Teknis yang disalahkan pada mereka dan membuat mereka menjadi musyrik dan diabadikan di neraka. Teknisnya. Tujuannya, tujuannya kita husnuzon. Semoga mereka bertujuan Baik. Al-Thalithah, kaidah yang ketiga lihat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum man 'abada al-malaika wa minhum man ya'budu al anbiyaa wa salihin wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul muncul pada sebuah kaum yang berbeda-beda konsep ibadah mereka, pola beribadah mereka tuh berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para nabi, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh, di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Namun bagaimanapun Rasul memerangi mereka semua dan tidak membedakan mereka satu sama lain. Apa yang dipahami dari kaidah ini? Yang pertama, bahwa sebuah pola beribadah ketika bertentangan dengan pola yang dibawakan Rasul, kita salahkan dan kita perang. Mau bagaimanapun pola. Konsep berakidah, berkeyakinan, konsep beribadah, ber, melaksanakan ritual, ketika berbeda dengan yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ingkari, kita salahkan. Mau gayanya sufi, mau madhab sufi, apalagi tarekat mau syadiliyah kah, mau rifa'iyah kah, mau oh, oh, umariyah kah. Di Mesir, di Mesir nih, Mesir doang. 70 aliran tarekat lebih, 70 lebih. Baru Mesir doang. Iya gak? Uh, oh, <laughs> ada di antara mereka yang namanya rifa'iyah, mainannya ulam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui ular-ular itu. Udah Masya Allah mereka bisa mainin ular luar biasa terus ular dipegang tuh langsung pingsan. Bisa pingsan dia. Kayak mati aja udah begini ini nggak bergerak. Tapi nggak lama dia pegang lagi satu titik, eh hidup lagi tuh ular. Masya Allah. Ma'azallah sebenarnya. Ya. Di, di Mesir itu 70 aliran. Alat kulihal, uh, eh, uh, eh, uh, eh, pola apapun, konsep apapun, ketika bertentangan dengan Konsep yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam beriktikad, berakidah ataupun beribadah maka kita ingkari dan kita salahkan. Ya, Begitupun yang terjadi di sini di antara mereka ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi dan lain-lain. Baik? Itu satu yang kita pahami. Yang kedua, kita bahwa para penyembah makhluk ini mereka nggak terima kalau dibilang menyembah makhluk. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang-orang soleh. Mereka akan bilang, kami menyembahnya Allah. Tuh. Di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Nggak terima dikata nyembah batu, kita nyembahnya Allah. Ini batu hanya sebagai oh. Sama kayak di kuburan sekarang nih. Dibilang penyembah kubur nggak terima. Nginep-nginep di kubur nangis-nangis. <laughs> Nggak terima mereka. Sama, sama. Pola yang sama. Iya nggak? Ah, dalilnya. Alimah Muhammad Ibn Abdullah Wahab menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menyebutkan keberadaan peribadatan demikian rupa pada awal tersebut. Allah berfirman di Fussilat ayat 37. Wamin ayatil ayatihi wan nahar dan di antara tanda-tanda kekuasaan yang adalah adanya malam dan siang hari. Wa suwal komar dan adanya matahari dan bulan. La judul lisyamsi wala lil komar Janganlah kau bersujud kepada matahari dan jangan juga kepada bulan. Wasjudu lahir khalaqahun dan bersujudlah kau kepada Allah yang menciptakan hal-hal tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila memang beneran kalian beribadahnya kepada Allah. Kan mereka ngakunya apa tadi? Kita menyembahnya Allah tuh. Apabila kau memang benar menyembah Allah, jangan kau sujud pada mataharinya dan bulannya, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena ayah, kakek, nenek moyangku ngajarin ini. Ente anak baru kemarin. Demikian yang dituduhkan pada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dituduhkan pada kita yang menyerukan tauhid dan sunnah, it's an honor, Allah. Ini kehormatan yang besar. Kita dituduhkan dengan hal yang sama dengan yang dituduhkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dituduh memecah belah umat. Kita dituduh memecah belah antara ayat dan anaknya, antara istri dan suaminya, antara saudara dengan saudara. Ini tuduhan yang dulu dituduhkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuduhan-tuduhan ini bagi kami adalah demi Allah sebuah kehormatan yang besar. Hah? Dan dalilnya malaikat, dalil adanya peribadatan kepada malaikat ada di Ali Imran ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba dan Allah tidaklah memerintahkan kalian yakni rasul yang diutus pada kalian tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil para nabi, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Allah berkata pada Isa, "Wahai Isa, apakah kau berkata kepada manusia agar menjadikan dirimu dan ibumu sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala?" Isa ditanya begitu sama Allah Subhanahu wa taala alaihi salam Isa ditanya demikian. Kemudian Isa pun alaihi salam menjawab, "Subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li Tidak pantas aku berkata sesuatu yang bukan hakku. okay? In kuntu qultuhu faqad Dan apabila memang aku mengatakan demikian ya Allah, maka engkau sungguh telah mengetahuinya. Ya kan? Ya Allah Maha tahu. Allah mempertanyakan hal ini kepada Isa bukan untuk cari tahu, Allah Maha tahu. Allah ingin menegaskan agar engkau yang Isa tegaskan kepada manusia nanti bahwa aku tidak memerintahkan kalian untuk menyembahku untuk menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kira dia ada Tuhan an, Tuhan bokap, Tuhan nyokap, gitu kan? Dalil orang-orang saleh di surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Mereka yang disembah itu tujuannya agar menjadi wasilah perantara antara mereka dengan Robnya, dengan para Tuhan mereka. Ayuhum ya. akrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Padahal mereka orang-orang yang disembah itu, mereka orang-orang yang soleh yang benar, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, amal soleh. Jadi kalaupun mau jadikan perantara yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan individu yang kau cari, tapi kau cari apa? Perbanyak amal solehmu itu. Nah, amal soleh ini yang akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau mau dikatakan amal soleh sebagai wasilah, maka ini wasilah yang masyru, yang disyariatkan. Bagaimana menjadikan perantara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jauhi larangannya, lakukan perintahnya. Hah? Ajib gak? Ya gak? Prosedural gak? Prosedural loh, enggak bikin cara-cara singkat yang pintas. Yaitu apa? Cari deh yang kira-kira sakti, terus kita jilat-jilat kuburannya. Kan baru. Eh. Dan dalil al-ashjar wal-ahjar, dalil pohon-pohon dan batu-batu. Di antaranya Allah berfirman, "Afara'aitumul lata wal Uzza?" Tidaklah kaum melihat Lat dan Uzza? Wa manata thalithata al-ukhra dan mana. Jadi lab dulu orang soleh yang hidup di Mekah dan dermawan. Orang-orang yang datang haji dia suka yalutu al-khubz, dia suka bikin adonan roti. Terus dia bagiin sama jamaah haji. Dari situ dijuluki lah la sang pengadon. Yang Yani tukang bikin adon, adonan. al dikenang dari zaman ke zaman udah mati dikenang bapak cerita sama anaknya anak cerita sama cucunya dikenang lebih lebih ditambah bumbu-bumbu syaitan dan lain-lain sampai titik dituhankan ya Uzza Harim soleh juga pada zaman dulu namun akhirnya dikenang dan jadi patung nah syaitan masuk ke patung Uzza ini syaitan syaitan wanita syaitan wanita oke okay? Setan zaman dulu, setan zaman dulu ini setan wanita serem-serem. Sekarang setan wanita ajib-ajib. Nunduk, mulu nunduk susah. Banyak motor sekarang tersandung. Jadi syaitan masuk ke tubuh Uzza. Syaitana masuk ke patung Uzza dan suka berbicara mengeluarkan suara sehingga orang-orang yang menyembahnya memuliakannya semakin yakin, oh ini sakti, bisa ngomong. Suka mengeluarkan suara yang kagak. Eh, ah, ketika Fatuh Makkah, Taif juga ditaklukkan oleh oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid melihat sesosok wanita keluar dari patung Uzza ini yang dimuliakan oleh penduduk Taif. Sesosok wanita berbaju putih panjang, berambut panjang, lari-lari sambil teriak-teriak. Dia keluar lompat dari tubuh Uzza. Dikejar sama Khalid terus dibacok mati sama Khalid. Terus diceritakan pada Rasul, Ya Rasul, aku melihat sesosok wanita berambut panjang, baju putih keluar sambil teriak-teriak, ya tawaluan. Uh. gitu, ya tawaluan. yang Arab deh. Uh. gitu tuh. Ya kan? Aku melihat yang begituan keluar dari tubuhnya Uzza. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Tilka syaitanatul Uzza." Itu dia syaitan harim Uzza. Serem, kalau kata kita sekarang lana kali. itu iya kan putih panjang, itu bagus mak bolong punggungnya. Nah. Ya. Oh, iya, dulu serem setan, sekarang harum-harum tak acap. Hmm. Kemudian hadisnya Abu Waqid bin Laythi radhiyallahu anhu. Satu hari dia bercerita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju ke Hunain. Kami keluar bersama Nabi pasukan menuju Hunain. Wa nahnu hudasa'an di kufur. Kita semua ini baru pada masuk Islam. Belum ngerti banget konsep tauhid dan akidah di dalam Islam. Kemudian lil musyrikin nanti kaum musyrikin punya satu pohon yang dikeramatkan. Oke? Okay? Di mana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini. Nanti akan diberkahi dalam peperangan. Begitu. Ya? Nah, nama pohon itu Zatu Anwat. Nama pohonnya nih Zatu Anwat, tempat kaum musyrikin gantungin pedang-pedangnya supaya selamat di perang Supaya jago kan? Nah, Abu Waqid dan naisi cerita, aku baru masuk Islam, kita baru masuk Islam, belum mengerti banget konsep akidah di dalam Islam. Tahu-tahu kita minta sama Rasul, Ya Rasulullah ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah bikinin dong datu anwat buat kita juga sebagaimana mereka punya. Ngerti ya. Ya nih, kita juga jadiin dong satu pohon yang kita keramatkan, kita taruh nih senjata-senjata kita di situ. <laughs> Baru masuk Islam belum ngerti banget akidah dengan baik di dalam Di dalam Islam. Akhirnya Rasul pun ya, tentunya mengajarkan mereka konsep yang benar dalam berakidah. Ya. Dalam artian bukanlah mereka orang yang terima kalau dibilang tuh mereka menyembah pohon. Enggak bakalan terima. Mereka nyembahnya Allah, cuma mereka meyakini Allah memberikan kekuatan khusus pada pohon ini sehingga kalau ditaruh begitu Nyembah keris nggak terima nyembah keris nyembahnya Allah cuma nih memang ada kekuatan khusus di keris ini sehingga kalau dimandiin mesti malam Jumat kliwon ya salah pakai daun-daun ini daun ini dan minyak zafaran dan lain-lain begitu kan Dikata nyembah keris, nggak terima. Nyembah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, oke. Okay. Setelah itu semua. Sama nggak sih dengan konsep dengan pola kesyirikan yang terjadi sekarang? Iya, iya juga ya. Dipikirin. Cuma bedanya kita sekarang nggak boleh bilang musyrik, belum boleh. Soalnya ini masih sholat. Dan masih jahil, belum tahu. Iya kan? So, itu yang ketiga. Kaidah yang keempat terus. Ini lihat, ini perkataan yang ajib. Inna musyriki zamanina Sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita nih Zaman sekarang Ini zamannya Muhammad ibnu Abdul Wahab loh, pada Apalagi zaman sekarang Mungkin Sesungguhnya kaum musyrikin zaman sekarang adalah syirkan lebih parah syiriknya minal awalin daripada kaum musyrikin terdahulu di zaman Rasul. Sallallahu alaihi wasallam atau di zaman sebelum Rasul sallallahu Li'annal awalina yusyrikuna fil raha. Dikarenakan orang-orang musyrik zaman dulu nih, mereka melakukan kesyirikan lagi waktu senang doang, lagi waktu lapang. Oke? Wa yukhlisuna Namun ketika dalam kondisi terancam, kepepet, mereka langsung mengikhlaskan tauhid dan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh fitrahnya masih membawa mereka ke dalam tauhid. Fitrahnya masih ada kalaupun mereka telah melakukan kesyirikan. Orang zaman dulu itu begitu. Dalilnya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka berada di perahu, terombang-ambing di lautan, di ombak nih, mau terbalik. Mereka langsung berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan. Mereka tahu nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa idza najjahum minal barri dan ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan idhum yusyrikun atau idzahum yusyrikun. Tahu-tahu mereka kembali berbuat kesyirikan. Tuh lihat, kurang ajar kan? Apakah Allah tertipu? Tidak. Allah Maha tahu dia akan kembali berbuat kesyirikan. Cuman demikian keadilan Allah di alam semesta Sebentar. Ketika seseorang terancam nyawanya, kemudian ikhlas dia minta pertolongan benar-benar kepada Allah, maka Allah akan tolong dia, kalaupun kafir. Kalaupun Allah tahu dia akan berbuat kekafiran kembali, Allah akan tolong dia, baik muslim ataupun kafir. Sebagaimana doa orang yang dizolimi. Ya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Laisa bainahu wa bainallahi hijabu." Tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah. Allah. Kalaupun yang dizolimi ini kafir, terus dia minta balas sama Allah, Allah balas balasin. Lihat, keadilan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Nah, kekafirannya nanti Allah balas di akhirat, tapi di alam semesta rata, mau mukmin mau kafir. Kena semuanya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Teman dipahami ya? Allah ta'ala yuqimu daulatal adli wa in kanat Allah akan mendirikan, menjayakan sebuah negeri yang adil. Adil dalam artian para penduduknya melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak merampas yang bukan menjadi haknya. Gitu. Allah akan mendirikan sebuah negara yang adil kalaupun negara tersebut negara kafir. Kaumnya kafir kepada Allah, tapi mereka melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak merampas hak orang, Allah akan berikan kejayaan bagi mereka di bumi. Wala yuqimu zulmi dan Allah tak akan menjayakan negeri yang zalim yang para penduduknya meninggalkan tanggung jawabnya, merampas yang bukan haknya, itu zalim itu patokannya itu. Allah tak akan memberikan kejayaan kepada sebuah negeri yang zalim kalaupun negeri itu negeri muslim. Penduduknya muslim, cuman banyak yang meninggalkan tanggung jawabnya, berapa yang bukan menjadi haknya, Allah tak sudi berikan kejayaan. Ah, kenapa sekarang kafir maju muslim bisa? Kejawab gak? Kejawab gak? Kekafiran mereka Allah akan balas di akhirat nanti. Allah Maha Adil. Cuman di muka bumi Allah Maha Adil. Di bumi, di dunia Allah Maha Adil, baik kepada mukmin ataupun kafir, semuanya dapat jatah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, demikianlah orang-orang yang kafir. Mereka pas lagi susah baru kembali kepada Allah dan benar-benar kepepet dia minta tolong sama Allah, Allah selamatkan. Tapi ternyata kembali dia di daratan, kembali dia berbuat kesyirikan. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena keadilan Allah atas alam semestanya. Oke? Okay? Dapat dipahami ya? Jadi orang musyrikin zaman dulu masih mendingan syiriknya. Kalau lagi kepepet mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah girang, udah lapang, senang. Kembali dia syirik. Tapi orang musyrik zaman sekarang mereka lagi senang syirik, lagi susah tambah syirik lagi. Lebih parah orang syirik sekarang nih. Ya enggak? Lagi senang lupa udah sama Allah jangan harus ingat. Lagi susah dia pergi ke dukun untuk berobat. Iya kan? Dia pergi ke mbah fulan, wala ke gunung fulan, kuburan fulan supaya bisnisnya sukses. Ke orang pinter, haji fulan, haji pakai namanya haji lagi mau ustaz. Biasanya itu dukun ada. Ya, nggak enak benar kan ustaz. Ustaz fulan yang bisa memindahkan penyakit ke kambing, ya salam lebih sakti dari Nabi bro. Nabi nggak segitunya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh susah, mereka tambah syirik orang syirik yang sekarang. Bahkan demi hal yang sangat sepele, mereka berani berbuat kesyirikan. Sehingga mereka berkata cinta ditolak rukun bertindak <laughs> Hanya karena hal demikian berani mereka berbuat kesyirikan. Ya, ini yang coba dijelaskan oleh Alimah Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Di mana fitrah kaum musyrikin terdahulu bagaimanapun masih bertauhid. Buktinya ketika mereka kepepet mereka sadar tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nantinya mereka kembali ke kesyirikan setelah Allah maka Kenapa mereka menghadapi kaum yang syirik? Bapak, ibu, keluarga, lingkungan yang syirik nggak mungkin. Semua orang berani melawan arus tersebut yang ada pada kaum. Gak semua orang berani. Oke? Okay? Tadi paham ya? Itu empat kaidah yang disebutkan Alimah Muhammad itu Abdul Wahab rahimahullah. Tayyib, ada tambah 10 menit lagi. Kaidah kelima, kaidah kelima. Ini kaidah al bisa dari Ana. Anda yang menambahkan sebagai footnote saja katakanlah, enggak enggak untuk menambahkan apa yang disampaikan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Namun kami lihat sebagai satu poin yang besar juga, yang juga kami pahami dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan ini sebagai kaidah yang kelima. Tayyib, perhatikan. Inna syirka fi kulli zamanin wa makanin. Ini kata mana? Eh, perkataan mana? Sesungguhnya kesyirikan di setiap zaman dan di setiap waktu ala wajhil ard di atas muka bumi. Alladhi harabahul anbiya yang diperangi oleh para nabi war rusul dan rasul. <coughs> Kathiran ma kana yahdus bisabab seringkali terjadi berdasarkan ihdas al bid'ah dimulai dari membuat bid'ah bid'ah. Ini yang akan membawa orang sampai titik kesyirikan. Berangkat dari hal ini. Ya. Ihdas al bid'ah fitin seringkali membuat hal-hal baru di dalam agama wa nasyriha bainan nas dan disebarkannya, dilestarikannya bid'ah-bid'ah tersebut di antara manusia hatta sorot adat mutawarithah sehingga bid'ah-bid'ah tersebut menjadi tradisi-tradisi turun temurun. Tarot tabanin dalik tarka sunanil ambia yang berefek otomatis dari situ ketika sebuah kaum melestarikan kita maka otomatis mereka akan meninggalkan sunnah para nabi mau nggak mau sendirinya dengan sendirinya seseorang tolerir kepada kita maka jangan nggak mungkin dia setia kepada sunnah itu dua hal yang nggak mungkin bersatu Oke? Okay? Sebagaimana seseorang yang masih tolerir kepada bentuk kesyirikan, maka emang pada intinya dia tidak loyal kepada tauhid. Oke? Okay? Maka sebuah kaum yang menghidupkan bid'ah sengaja, maka Allah hilangkan dari mereka beneran yang sunnah. Semakin mereka nggak tahu yang diajarkan Rasul yang mana, yang kayak apa. Semakin asing di antara mereka, di mata mereka. Dan manusia fitrahnya Seringkali memang mereka memusuhi hal yang mereka tidak tahu. Ah, semakin mereka musuhilah kebenaran itu akhirnya. Iya Sehingga bid'ah-bid'ah tersebut menjadi adat dan tradisi turun temurun yang berefek otomatis akhirnya kaum tersebut meninggalkan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran para nabi dan menggantikannya dengan sunnah-sunnah dan taklid para aba aba aba ini nenek moyang mereka. Baik. Bal inna katsiran minal musyrikin bahkan justru kebanyakan kaum musyrikin Lam yakunu yungkiruna sirqa lam dia ya, mereka seringkali tidak mengingkari kebenaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul. Kaum musyrik ini gak mengingkari hal tersebut. Walakinnahum walakinnahum ma'ahada. Namun mereka kaum musyrikin tersebut kalaupun tidak mengingkari kebenaran yang dibawakan nabi dan rasul itu, tetap mereka awalul jahidin lahum, orang-orang yang menentang nabi-nabi dan rasul tersebut. Tetap mereka tentang, kalaupun mereka tidak mengingkari kebenaran yang dibawakan. Apa? anna rasul apa? Li mukhalafati ulair rasul dikatakan para rasul dan nabi tersebut mereka menentang, bertentangan dengan al-adat al-jariyah dengan nilai-nilai adat tradisi yang berjalan umum di kaum itu. Jadi tetap ditentang kalaupun mereka tahu sebenarnya itu yang benar. Tapi kan apa? Enggak umum berjalan seperti apa yang umum berjalan. Akhirnya diten ditentang. Dapat dipahami nggak kaidah ini? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di mana mereka benar membenarkan dakwah para nabi dan rasul itu mereka sebenarnya percaya bahwa itu yang benar. Oke? Okay? Allah Allah firmankan hal ini. Di dalam surat Al-An'am ayat 33 mereka berkata, Fa'innahum la yukadzibuna sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu ya Muhammad tuh mereka membenarkanmu sebenarnya mah mereka menerima bahwa yang kau sampaikan yang benar mereka percaya bahwa kau ini sangat terpercaya dan tidak pernah berdusta al-amin mereka tidak mendustakanmu ya Muhammad Walakin nabwalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi demikianlah orang-orang zalim memang seringkali mereka menentang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka meyakini kebenaran. ya Kemudian dalil ihdatsihim al-bid'ah, dalil di mana mereka membuat-buat bid'ah-bid'ah yang di mana bid'ah-bid'ah ini kemudian seiring waktu demi waktu zaman demi zaman sampailah membawa mereka ke dalam titik kesyirikan. Jadi bid'ah ini yang menghancurkan syariat-syariat terdahulu. Kenapa? Orang-orang yang mengaku mengikuti Rasul dan Nabi ini selalu membuat hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh para Rasul dan Nabi yang diutus pada mereka. Di antaranya tadi, membuat cara-cara baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis akhirnya yang memang diajarkan Rasul pada mereka hilang, mereka nggak tahu, nggak kenal yang memang diajarkan Rasul yang mana. Iya kan? Kemudian agama mereka hilang, tercemar oleh kelakuan mereka sendiri. Maka bid'ahlah sebenarnya yang menghancurkan syariat-syariat sebelum. Kenapa mereka tidak melestarikan apa yang memang diajarkan Rasul-Rasul pada mereka? Dalil kenyataan hal tersebut Allah sebutkan hal itu di dalam surat Yusuf ayat 40 ma ta'buduna min dunihi illa sam asma'a samaitumuha samaitumuha antum wa aba'ukum sungguh kalian tidaklah menyembah hal-hal kecuali hal-hal yang kalian beri nama sendiri oleh kalian dan ayah-ayah kakek nenek moyang kalian. ini kalian buat-buat sendiri tuan-tuan kalian. Kalian beri nama sendiri. Ini hal-hal baru yang kalian kalian kalian buat-buat sendiri, dibuat-buat oleh kalian dan kakek nenek moyang kalian kemudian kalian sembah hal tersebut. Tuh lihat. Bikin-bikin hal baru kan? Iya kan? Kalian yang hanya menyembah hal-hal demikian, kata Yusuf alaihissalam kepada mereka. Ma'azalallahu biha min sultan. Padahal Allah tidak memberikan kuasa, tidak memberikan keterangan sama sekali tentang hal itu. Itu pure buat-buatan kalian, inovasi kalian terhadap agama kalian. Ya? Dan kemudian dalil taklidnya mereka kepada kakek nenek moyang mereka dan penentangan mereka kepada para nabi yang datang dan rasul yang datang atas mereka. Dalilnya surat Zuhruf ayat 22 sampai 24. Balqalu inna wajadna aba'ana ala umma. Mereka kaum musyrikin tersebut berkata, kami menemukan ayah kami berada di atas sebuah agama. Ya? Wa inna ala atharihim muhtadun dan sungguh kita hanya mengambil petunjuk dari ayah-ayah dan nenek moyang kami dari para pendahulu kami. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Kemudian Allah berkata, dan demikianlah Tidaklah kami utus sebelum sebelummu ya Muhammad di sebuah desa seorang utusan pun illa qala mutrafuha kecuali pasti orang-orang zalim di kaum tersebut berkata inna wajadna aba'ana ala ummah sesungguhnya kita menemukan ayah-ayah yakni kakek nenek moyang para pendahulu mereka berada di atas sebuah agama wa inna ala atharihim dan sungguh kita hanya mengikuti apa yang datang dari mereka ini yang disampaikan oleh kaum tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap kaum kepada Nabi yang diutus pada mereka. Yang ente ajar ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayahku, kakekku, nenek moyangku. Pokoknya kita mau ngitung ngikutin yang itu. Kita nggak mau ngikutin ente. Begitu kan? Iya kan? Berputar nggak dunia? Sejarah berputar nggak? Hah? Qala ulu <coughs> Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Terus para nabi tersebut berkata, bagaimana kalau aku bawakan pada kalian sesuatu yang lebih mendapatkan hidayah dari Allah daripada apa yang diajarkan oleh ayah-ayah kalian. Ini agama baru, agama yang memang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih benar dari apa yang diajarkan oleh ayah-ayah kalian. Mereka berkata, "Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun." Pokoknya kita dengan hal yang kau bawa kafir. Pokoknya kita kafir dengan apa yang kau bawakan. Pokoknya begitu. Konkret gak? Konkret gak? Ah, itu ada di surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai 24. Terjawab semua ya kan? Bagaimana perjalanan umat ini dari zaman ke zaman? Bagaimana terjadi kesyirikan? Demikianlah bagusnya mengetahui sejarah sehingga kita tahu selahnya di mana. Sehingga seolah-olah kita tahu pola umum yang Allah menjalankan makhluknya begitu. Nggak kemana, nggak kemana dilarinya nggak kemana. Ya, kesirikan yang dulu terjadi proses awalnya sama seperti yang terjadi sekarang. Mulai hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Rasul, namun itu semua di, diakui sebagai hal yang mendekatkan diri kepada Allah, hal-hal yang dikeramatkan, dimuliakan. Kemudian akhirnya yang memang diajarkan Rasul semakin asing pada mereka. Huh? Iya. Lihat orang-orang yang suka adanin anak mereka kalau lahir. Oke? Okay? Katakan pada mereka, apakah kalian tahnik anak-anak kalian? Tahu tahnik kan? Yang memang diajarkan Rasul deh punya format, lepenin masukin ke mulutnya bayi. Ini tahnik, ini emang sunnah. Apakah kalian tahnik? Karena kalian nggak bakal tahu tahnik apa sih. Yang mereka tahu apa? Baru lahir pokoknya diajarin. bayi bayi tapi anak ngambil wudhu lagi tuh setiap sholat. Iya kan? Karena apa? Karena mereka menghidupkan hal yang tidak diajarkan Rasul. Otomatis yang memang diajarkan Rasul mereka makin nggak tahu. Yang suka sholawat solawat sore-sore nyanyi-nyanyi. Coba tanya dulu, apakah kalian hafal pikir pagi dan petang yang memang diajarkan Rasul? Nggak hafal itu belum. Iya yang suka yasinan malam Jumat, tanya apakah mereka apal juz amma? Bisa jadi juz amma nggak apal tapi yasin apal? Kenapa? Saban malam Jumat dibaca. Iya enggak? Ah, demikian penyampaian materi. Alhamdulillah telah kita bahas Al-Qawaid Al-Arba'ah dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ditambah kaidah yang kelima sebagai tambahan kami para penuntut ilmu tentunya dari apa yang kami pahami dari penjelasan para ulama rahimahullah.